Baik, Alhamdulillah Bapak, Ibu hadirin sekalian telah hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang kami cintai karena Allah. Yang pertama Bapak Dr. Patles Akbar, kemudian juga yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Polisi Badrudin Haiti dan juga tentunya guru kita Alustad Dr. Syafiq bin Riza bin Hasan Basalam. Alhamdulillah Insya Allah. Dan Alhamdulillah tanpa bersikat waktu kita akan sama-sama simak acara utama yaitu kita akan sama-sama simak sambutan dari Bapak Dr. Patrialis Akbar SHMH selaku penanggung jawab acara. Kepada beliau kami persilahkan.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 Semoga hari ini merupakan salah satu hari yang terbaik bagi kita semua di mana pada saat ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mengaji hal yang berkenaan dengan hakikat salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi acara kita ini juga dihadiri oleh yang kita banggakan Jenderal Polisi Bapak Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tentu juga dengan narasumber nanti adalah Bapak Dr. Syafiq Basalama. <clears throat> Izinkan saya mewakili kawan-kawan panitia menyampaikan pada kita semua dan Bapak Kapolri bahwa kita sengaja memilih tema negeriku berselawat. Kenapa tema ini kita pilih? Ada beberapa atau banyak alasan, tapi saya hanya menyebutkan beberapa hal saja. Antara lain, ternyata pada saat-saat ini umat Islam sudah banyak melalaikan, meremehkan, meninggalkan, bahkan ada yang murtad terhadap ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di lapangan kita merasakan banyak sekali terjadi penafsiran agama yang salah karena memang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW sehingga menimbulkan beberapa persoalan-persoalan besar di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini oleh karena itu menjadi sangat penting bagi kita umat Islam memahami hakikat berselawat dengan cara-cara yang benar seperti yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sehingga kalau salawat kita ini benar insya Allah mudah-mudahan paling tidak umat Islam telah memberikan kontri yang besar kepada bangsa dan negara ini menjadikan negara ini aman walaupun dalam sejarah dunia kita merasakan betul bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, orang-orang yang bertindak sebagai pelaku-pelaku teroris, orang-orang yang ekstrim, itu tidak hanya berasal dari agama tertentu, tapi juga berasal dari seluruh latar belakang. Apakah itu agamanya? Apakah itu budayanya? Mungkin juga dengan latar belakang politik lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita ingin melihat garis merah hubungan apa antara bersolawat dengan amannya negeri ini. Ini sangat penting. Saya mencoba memberikan beberapa jawaban di dalam acara tabligh awal kita ini. Kita mengakui dengan sungguh bahwa Rasulullah SAW adalah sebagai utusan Allah yang mengajarkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang menginginkan kedamaian. Agama yang mengatur seluruh kehidupan dunia bahkan juga di akhirat. Agama yang mengajarkan saling menghormati, menjunjung tinggi hak dasar kemanusiaan, mengakui hak milik, agama yang sangat beradab, agama yang amat suci. Bahkan Islam adalah agama yang anti terhadap kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan memaksakan orang lain yang bukan Islam untuk memeluk Islam. lakum dinukum waliyadin. Agama memerintahkan kepada kita semua agar kita taat kepada Allah, taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga patuh kepada pemerintah atau pemimpin dimanapun kita berada. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya menjadi teroris. menjadi ekstremis dan tidak pernah mengajarkan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Islam mendahulukan kasih sayang. Bahkan sayang kita kepada binatang saja diberikan imbalan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama ketika kita ingin menyembelih kambing untuk dimakan, haruslah disembelih dengan kasih sayang apalagi hubungan antar sesama manusia. Tentu kasih sayang itu selama umat Islam tidak diperangi, umat Islam tidak diusir dari negerinya, selama umat Islam tidak dipunuh secara zalim seperti yang terjadi di beberapa negara-negara luar yang kita saksikan pada saat ini maka umat Islam diharamkan mengganggu orang lain. Oleh karenanya Islam adalah agama yang sangat damai di dunia ini. Ajaran-ajaran kemuliaan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka wajib bagi umat Islam berselawat pada Rasulullah SAW. Apa itu makna berselawat? Nanti dijelaskan oleh Dr. Syafiq Basalama. Tapi sebagai pengantar saya ingin menambahkan atau menyampaikan sedikit agar relevan acara yang kita lakukan ini. Salawat pada Rasulullah SAW antara lain adalah mengagungkan, mencintai Rasulullah SAW sesuai dengan tuntunan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mengikuti sunnahnya dengan intiba dengan cara yang tidak berlebih-lebihan karena Rasulullah SAW juga tidak suka disanjung melebihi apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat adalah ibadah. Cinta pada Rasulullah merupakan perbuatan mulia. Karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan tauhid dan menjauhi syirik. Rasulullah mengajarkan umatnya berzikir dengan pelan-pelan, tidak dengan suara keras agar tidak mengganggu orang lain. Sampai berzikir pun diatur tidak boleh mengganggu orang lain. Bersalawat sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mencintai diri sendiri melebihi cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Rasulullah manusia yang paling sempurna dalam akhlak dan kepribadiannya, sifat bahkan zatnya. Sekarang bagaimana kita memanifestasikan, mengimplementasikan caranya kita bersolawat. Tentu ini sangat penting pada hari ini. Antara lain dengan cara membaca sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam kemudian bersalawat dengan mempelajari hadis-hadis beliau mengamalkan dan mendakwahkan hadis-hadis beliau sebagai rujukan membenarkan segala yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita berselawat dengan beradab di sisi Nabi, berhakim kepada ajaran Nabi, membela Rasulullah Alaihi Wasallam, membela para sahabat beliau. Tentu juga membela para istri Rasulullah Alaihi Wasallam, Dan tentu membela ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena Rasulullah SAW adalah manusia sempurna akhlaknya, maka tidak saja manusia yang berselawat, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat-malaikatnya pun juga berselawat untuk Nabi, mendoakan Nabi, memberikan kasih sayang kepada Nabi. Oleh karena itu memang kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah mengatakan terjemahannya, "Hai orang-orang beriman, berselawatlah kami untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan padanya." Dengan demikian menjadi terang benderang bagi kita bahwa wajib bagi umat Islam berselawat untuk Nabi sehingga insya Allah dengan berselawat itu negeri ini akan aman. Saya ingin menyampaikan sedikit hal kepada kita terhadap propaganda yang dilakukan oleh sebagian sebagian orang terhadap umat Islam yang mungkin menurut saya memang mereka tidak faham yaitu tentang kalimat fanatik berdasarkan beberapa hal yang saya sampaikan oleh karena ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ajaran kebenaran, absolut kebenarannya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk fanatik terhadap ajaran kebenaran itu. Orang kalau tidak fanatik terhadap agamanya, pasti ia membawa kerusakan di muka bumi ini dia tidak akan membawa kedamaian di muka bumi ini karena dia ragu-ragu terhadap kemuliaan ajaran agama yang dia anut. Apabila umat Islam tidak fanatik terhadap agamanya, maka pastilah dia akan melakukan penyimpangan, menafsirkan agama Islam dengan salah, menafsirkan jihad dengan salah, karena ia sudah keluar dari kesucian agama. Fanatik tidaklah negatif. Justru fanatik itu adalah positif. Orang-orang yang tidak fanatik dengan agamanya, maka dia akan mudah terombang-ambing, mudah pindah agama, mudah melanggar larangan agama, mudah menjadi seorang teroris, mudah melakukan kesalahan-kesalahan yang menyulitkan orang lain, menyulitkan negara, dan menyulitkan bangsa dan masyarakatnya sendiri. Sayangnya, penafsiran pemahaman orang terhadap fanatik ini suka dilakukan secara negatif. Justru yang tidak fanatik itulah cenderung melakukan onar karena mereka tidak faham, tidak fanatik terhadap kedamaian yang diajarkan oleh agamanya. Orang yang fanatik terhadap agama pasti berguna bagi pribadinya keluarganya, agamanya, lingkungannya, masyarakat, dan negaranya karena dia sayang kepada agamanya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mudah-mudahan pemahaman kita terhadap selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dapat dielaborasi lebih jauh oleh Ustadz kita, Dr. Syafiq Basalamah. Dan kita berdoa mudah-mudahan hari yang terbaik ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif bagi bangsa dan negara ini. Tidak hanya bagi kita yang berada di Masjid Istiqlal ini, tetapi kita minta disosialisasikan kepada seluruh bangsa dan negara agar ke depan mulai hari ini kita akan betul-betul berselawat pada Rasulullah SAW dengan seluruh manfaat-manfaat dan tata cara yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran wa jazakallah khairan kepada Bapak, Bapak Dr. Patris Akbar yang telah menyampaikan sambutan sedikit memberikan dan juga banyak memberikan gambaran kepada kita tentang tema yang akan kita bahas pada kali ini Insya Allah taala. Dan berikut berikutnya, sebelum mukadimah singkat yang akan disampaikan oleh pemateri, Dr. Syafiq Riza bin Hasan Bazalamah, kami mohon izin menyampaikan sedikit profil beliau. Beliau adalah Dr. Syafiq bin bin Hasan Basalamah MA, kemudian tempat tanggal lahir di Jember 15 Desember 1977, Kemudian beliau tinggal di Jember. Beliau berkeluarga dengan satu istri dengan lima orang anak, tiga putra dan juga dua putri. Riwayat pendidikan beliau yang pertama adalah D1 program matrikulasi bahasa Arab di Libya, kemudian juga S1 Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia tahun 2008. Kemudian juga S2 Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah, tempat yang sama. Kemudian yang ketiga, S3 di Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Dan juga aktivitas beliau, pengalaman kerja adalah pertama beliau sempat menjadi penyusun dan juga penyaji acara mingguan di radio Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2005 hingga 2013. Kemudian juga pada tahun yang sama, rentang waktu yang sama, 2005 hingga 2013, beliau sebagai koresponden, reporter pada musim haji untuk Radio Kerajaan Saudi. Kemudian dari tahun 2013 hingga sekarang, beliau sebagai dosen pengajar di STDI Imam Syafi'i Jember dan juga dari tahun 2014 hingga sekarang beliau selaku Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau P3M di STDI Imam Syafi'i Jember dan juga beliau sebagai narasumber di beberapa stasiun TV dakwah dan juga TV nasional. Insya Allah sesaat lagi beliau akan menyampaikan mukadimah kepada Alustad Dr. Syafiq bin Rizal bin Hasan Basalama. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kapolri RI Jenderal Badruddin Haiti dan yang saya hormati Bapak Patrialis Akbar sebagai Ketua Panitia dan yang saya hormati para jamaah yang hadir di tempat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya negeri ini pun dapat merdeka. Dan karena kebaikannya kepada kita, kita pun bisa hadir di tempat ini. Itu semua adalah karunia Allah Jalla Jalaluh. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya. Bahawa tiada yang berhak untuk dipuji. Tiada yang layak untuk dipuja. Melainkan hanya Allah semata. Dan tidak sah solat seorang hamba. Tanpa dia mengucapkan. Alhamdulillahi Rabbil اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى نبينا وسيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم semoga salawatmu Semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu.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 Amin. Amma ba'd. Ma'asyir al-muslimin wa zumrat al-mu'minin rahimakumullah. Aku hidup di Indonesia. Di sini aku dilahirkan. Di sini aku dibesarkan, di tempat dan dididik sebagai orang Indonesia. Di bumi Tuhanku. Beratapkan langit ciptaan Robku. Aku pun hidup dengan rizki pemberiannya. Kelak, bila sang pencipta berkehendak mungkin umurku akan panjang sehingga aku memiliki anak keturunan yang hidup di negeri ini mereka akan merasakan apa yang aku rasakan di negeri ini aku tak kuasa melihat negeriku terpuruk aku takkan berpangku tangan melihat berbagai masalah menderu negeriku Aku takkan membisu memandang kemungkaran memenuhi lorong-lorong negeriku. Merusak, menghancurkan, membuat derita, mengundang luka dan tangis untuk penduduk negeriku ini. Aku takut azab Allah akan turun. Aku cemas dan khawatir bila pencipta negeri ini murka dan marah kepadaku. Kepada keluargaku, kepada bangsaku dan kepada pemimpin-pemimpin negeriku ini. Maka selama hayat masih dikandung badan, selama nyawaku belum meregang, aku akan berusaha mencari ridha Rabbku, berburu restu pencipta langit dan bumi untuk membangun negeriku ini dengan rahmat dan kecintaan kepada Allah. Aku yakin dan aku yakin seyakin-yakinnya. Bahkan aku akan mempertahankan keyakinanku ini. Walaupun seribu pelor menancap di tubuhku. Walaupun seribu pedang terhunus di hadapanku. Bahawa tiada jalan keselamatan bagi negeriku ini. Tiada jalan keluar bagi bangsaku ini. Kecuali meniti jalan penyelamat. Mengikuti cahaya yang Allah turunkan. Mengikuti cahaya yang Allah turunkan bercermin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidul awwalin wal akhirin yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin sebagai kasih sayang bukan hanya untuk umat Islam bukan hanya untuk orang-orang yang beriman tapi beliau adalah rahmatan bahkan untuk semut-semut di lubangnya rahmatan bahkan untuk ikan-ikan di lautan, rahmatan bagi seluruh umat manusia. Maka aku berharap negeriku menjadi negeri yang senantiasa bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memulai kehidupan ini dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله di tempat ini kita berkumpul meninggalkan kesibukan kita meninggalkan sedikit kenikmatan dari dunia ini untuk berkumpul di sebuah masjid yang dikatakan masjid ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid yang paling agung di negeri kita. Masjid yang paling kita cintai di negeri kita ini. Sebagai simbol negeri yang penganutnya mayoritas muslim 18 tahun yang lalu saya sempat sholat di masjid ini. Subhanallah. Para jamaah, ingat tidak ada jaminan. Masjid Istiqlal ini akan tetap ada. Tidak ada jaminan dari Allah Jalla Jalaluh bahwa umat Islam masih akan mengadakan kajian di tempat ini. Kita harus tahu bahwa ada negeri-negeri yang pernah menjadi negeri mayoritas muslim. Kemudian negeri itu hilang. Sejarah mencatat Spanyol dan Portugal yang kita kenal di sejarah umat Islam mendapatkan nama Andalusia. 800 tahun Islam pernah berada di tempat itu. Ribuan masjid, Ratusan sekolahan mengeluarkan generasi-generasi terbaik umat ini. Ulama-ulama terbesar yang kitabnya sampai hari ini kita baca. Ternyata negeri mereka telah hilang. Kalau kita berangkat ke Spanyol, kita tidak akan mendapatkan masjid-masjid yang pernah dibangun oleh umat Islam di tempat itu. Kenapa itu terjadi? Karena kita yang mengaku umat Islam tapi lupa dengan ajaran Islam itu sendiri. Kita melihat Timor Leste. Kita senantiasa mengatakan NKRI harga mati. Iya. Kita mempertahankan negeri kita supaya tidak dicabik-cabik oleh musuh-musuh negeri itu. Tapi ternyata Timor Leste pun harus kita relakan pergi. Dahulu umat Islam di Timor Leste ketika menjadi Indonesia. Ada 35 ribu umat Islam di Timor Leste. 40 persen. Tapi sekarang yang tersisa hanya 5 ribu orang. Dahulu di Timor Leste ada 65 masjid dan musola. Dikumandangkan adan di tempat itu. Sekarang yang tersisa hanya belasan masjid dan musola. Sisanya sebagian menjadi kandang babi. Sebagian menjadi tempat kemaksiatan. Ingat, tidak ada jaminan masjid istiqlal ini. Anak keturunan kita masih bisa melihat masjid ini menjadi tempat sholat. Ma'asyiral muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yushiku an tada'a umam kama tada' al-akalatu ila qas'atihah." hampir-hampir umat itu berbondong-bondong mengeroyok kalian. Sebagaimana orang yang lagi makan saling memanggil temannya untuk makan bareng. Maka kita tahu orang yang dikeroyok biasanya jumlahnya sedikit. Dikeroyok sama yang banyak. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah kita dikeroyok wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam karena jumlah kita sedikit. Kemudian orang-orang bisa meroyok kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal antum yauma idzin kathir." Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh banjir. Nggak ada bobotnya umat Islam. Mayoritas, tapi minoritas. Jumlah umat Islam di dunia ini 1,6 miliar. 200 juta di Indonesia. Tapi mereka seperti buih yang diombang-ambingkan. Tidak tahu mau dibawa kemana. Tidak tahu dengan ajaran Islam. Tidak tahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa jalan kebenaran hanya ada di utusan Allah Jalla Jalaluh. Nabi kita bukan diutus untuk orang Arab. Bukan diutus untuk orang Mekah atau orang Medina. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi kabar peringatan. Siapa saja yang tidak mengikuti jalan Rasul SAW. Apapun kulitnya, apapun marganya, dimanapun dia hidup, maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku di tangannya, la yasma'u bi ahdun min hadhih al-ummah يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار tidak pun satu manusia baik bangsa Yahudi atau Nasrani yang dia dengar dengan aku kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya melainkan dia akan menjadi penghuni neraka Ma'asyiral muslimin rahimakumullah 1437 tahun yang lalu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah meninggalkan kota Mekah. Dalam jangka waktu 10 tahun beliau merubah wajah dunia. Dunia yang hidup di dalam kesyirikan, yang hidup di masa jahiliyah, patung-patung dikeramatkan, pohon-pohon disembah, gunung, lautan dimintai pertolongan, Rasul datang merubah wajah dunia mengajak kepada tauhid. Mengajak agar mereka menegakkan la ilaha illallah. Kita tahu bagaimana kondisi dunia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah. Bahkan Islam bisa sampai ke Azerbaijan. Islam bisa sampai ke Afrika, Islam bisa menyeberang ke Spanyol. Tapi sekarang Islam dipotong-potong jadi kecil-kecil. Tadi udah disampaikan oleh Bapak Patrialis. Sebagian orang berpikir kalau dia fanatik terhadap agamanya, jadi teroris. Tidak benar. Orang yang fanatik ke agamanya, dia akan menegakkan negeri ini. Dia akan menjaga NKRI, dia akan bersolawat kepada Nabi. Dia akan menghormati penduduk agama yang lain. Sebagaimana Nabi menghormati orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Sebagaimana Umar bin Khattab membiarkan gereja-gereja berdiri sampai hari ini. Di Palestina. Sampai hari ini kita melihat gereja mulainya zaman Umar bin Khattab. Kalau dikatakan Islam agama teroris. Makanya kita akan mengkaji apa sebenarnya bersolawat kepada Nabi. Kita harus bercermin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang mengaku muslim tapi nggak pernah bersalawat kepada Nabi alaihi salatu Banyak orang yang mengatakan bersalawat kepada Nabi tapi dia tidak tahu kenapa dia bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saatnya kita berkumpul di tempat ini untuk mengaji dan semoga tatkala kita berangkat beranjak dari tempat ini dikatakan kepada kita kumu maghfuran lakum bangkitlah kalian pulanglah kalian dengan dosa-dosa yang sudah diampuni qad buddilat sayiatukum hasanat nah qad buddilat sayiatukum hasanat Allah telah merubah dosa-dosa kalian menjadi kebaikan subhanallah ma'asyiral muslimin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu banyak dicela, banyak dihina. Bahkan yang menghina bukan hanya satu atau dua orang. Media-media dunia menjelek-jelekkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Muhammad melukaimu sallallahu alaihi wasallam? Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahaya untuk anak keturunanmu? Di Denmark, di Perancis, di berbagai negeri. Mereka ingin mematikan cahaya Islam. Karena mereka tahu Islam bakal datang. Allah Jalla Jalla mengatakan, Yuridun an yudfi'u nurallah biafwahim. Mereka berusaha. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan lisan mereka. Dengan media mereka. Dengan pena mereka. Wa ya'ballah illa an yutimma nurah. Tapi Allah sudah memastikan cahayanya akan terang. Allah sudah pastikan itu. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir benci. Huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan hidayah. Dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhihirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. untuk memenangkan agamanya di atas agama yang lain walaupun orang-orang kafir mereka benci. Ma'asyiral muslimin, kita harus buktikan. Kalau kita umat Islam, kita buktikan kalau kita bangsa Indonesia. Kalau kita benar-benar ingin bangsa ini bangkit menjadi bangsa yang bersalawat kepada Nabi, yang menjadi contoh bagi negeri-negeri yang lain Bahawa umat Islam yang mayoritas dia mengayomi yang minoritas. Dia mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana menghormati tetangga, bagaimana mentaati pemimpin, bagaimana hidup bermasyarakat. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun isma' ati. Walaupun yang memerintahkan kepada kalian adalah pemimpin dari budak Habasyah. Kalian dengarkan dan taati. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya masih panjang, tapi insya Allah kita lanjutkan kita akan dengar beberapa nggak apa-apa lah kita dengar dari Pak Kapolri beberapa wasiat dari beliau insya Allah yang membuat kita lebih bersemangat untuk mendengarkan kajian ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan sama-sama menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Patrialis Akbar selaku Ketua Pelaksana Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Safik bin Hasan serta para ulama dan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk bisa hadir di majelis ini dengan penuh barokah ini dalam suasana yang khidmat penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suatu hasanah bagi seluruh umat Islam dengan harapan semoga kita termasuk umat manusia yang mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Sungguh merupakan satu kehormatan bagi saya yang hadir pada acara tablik akbar ini saya sangat mengapresiasi diadakan acara ini sebagai wujud kepekaan anak bangsa yang dilandasi oleh kentalnya rasa kebanggaan dan kebangsaan. Sebagai bangsa Indonesia ya dalam wadah NKRI. <clears throat> Kita baru saja meninggalkan tahun 2015, kita memasuki tahun 2016 dengan penuh harapan dengan semangat baru kita bisa membangun bangsa ini dengan perubahan-perubahan yang signifikan. Melalui kegiatan ini dapat semakin meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mampu menjadi sarana untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Hadirin dan undangan sekalian yang dirahmati Allah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan majemuk. Ini sudah merupakan satu takdir Allah kita hidup di negara yang plural, yang majemuk ini. Yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, budaya, adat istiadat, Keberagaman dan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ini merupakan kekayaan bangsa yang harus kita kelola dengan baik. Pendiri negara sangat memahami hal ini, maka makna binika tunggal ika terus ditanamkan pada setiap diri anak bangsa. Sebagai landasan pokok menciptakan harmonisasi sosial dan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang selalu kita ingatkan karena bangsa ini kalau tidak bersatu akan tidak ada Indonesia lagi. Oleh karena itu sesanti di dalam Garuda Pancasila ada Bhinneka Tunggal Ika ini harus selalu kita ingatkan sebagai satu perekat keberadaan bangsa ini. Pada perkembangannya persatuan dan kesatuan Indonesia banyak mengalami ujian Berbagai kejadian konflik sosial yang bernuansa salah, kasus intoleransi beragama, perbedaan pandangan dan keyakinan yang berujung pada kekerasan, serta paham radikalisme yang diwujudkan dalam aksi terorisme masih terjadi di lingkungan kita. Termasuk salah satunya saya yang menjadi sasaran terorisme. Ini merupakan satu hal yang wajar saya katakan saya sampaikan kepada anak buah saya bahwa mati itu sudah ada daftarnya. Itu kapan kita mati, apa sebabnya itu sudah ada. Tinggal kita yang tidak tahu, kita tinggal nunggu gilirannya Kalau memang kita dipastikan mati hari ini, kemana saja pasti kita akan dicabut nyawanya oleh malaikat. berbagai kejadian yang mem dapat memecah belah bangsa harus terus kita antisipasi. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, benih-benih perpecahan dapat dengan mudah ditanamkan dan menyebar luas dalam dunia maya. Paham radikalisme dan hateful information misalnya sangat sangat cepat terdesiminasi dan menghasilkan permusuhan, diskriminasi dan tindakan kekerasan. Kita lihat di negara Timur Tengah yang dewasa ini apakah itu bukan merupakan satu hasil daripada kemajuan-kemajuan yang secara tidak sadar kita masuk di dalamnya. Ini yang harus kita waspadai. Demikian juga kemajuan teknologi dan perkembangan lingkungan global telah membawa bangsa ini berada di tengah berbenturan antara dua arus peradaban. Di satu sisi ada arus peradaban dengan dorongan kekuatan global yang menempatkan kebebasan berkeyakinan sebagai wujud free will serta hak asasi manusia yang sifatnya mutlak. Namun di sisi lain ada arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas, tradisi, atribut keagamaan yang homogen, dan tata hubungan sosial yang berlandaskan primordial. Les dua arus kebudayaan yang tidak terpahami, terkelola dan terkendali dengan baik tersebut akan menjadi permasalahan utama bangsa yang mengancam keutuhan negara serta keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu saya menempatkan terorisme dan intoleransi tahun 2016 ini masih menjadi ancaman yang menjadi prioritas Polri. Ini tidak bisa kita selesaikan hanya Polri semata tetapi juga perlu kesadaran seluruh elemen bangsa termasuk para ulama para pendeta pimpinan-pimpinan umat ini semua harus ikut menyelesaikan persoalan-persoalan ini Hadirin dan undangan sekalian yang saya muliakan memelihara dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Pengelolaan dan upaya antisipasi berbagai faktor dan kekuatan yang dapat mengancam dan menghancurkan masa depan bangsa perlu dilakukan secara komprehensif dan sungguh-sungguh. Mulai dari tataran strategis hingga langkah-langkah yang bersifat implementatif hendaknya terus diwujudkan. Beberapa pemikiran, langkah, dan tindakan yang mendorong berbagai upaya untuk mengatasi dan mengelola ancaman terhadap persatuan dan kesatuan serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, perubahan pemikiran mayoritas minoritas menuju kepatuhan terhadap hukum. Saya ingin menjelaskan seperti ini, kejadian-kejadian berbagai masalah seperti kasus Tolikara, kasus Singkil, Aceh Singkil. Ini lebih banyak karena pandangan kita terhadap kelompok, terhadap komunitas itu berdasarkan mayoritas minoritas. Kalau kita berpikir mayoritas dan minoritas, tentu nanti ada ketidakadilan di sana. Yang mayoritas tidak menghormati yang minoritas justru bisa menekan pada yang minoritas. Ini terjadi di misalnya di Tolikara. Akhirnya terjadi seperti kesewenang-wenangan ada, pemaksaan ada. Termasuk juga aparat pemerintahannya. Kemudian yang disingkil juga demikian. Karena berpikir mayoritas minoritas, eh, sehingga yang mayoritas ini bisa melakukan seenaknya saja. Ini. Kalau yang mayoritas muslim, orang memberikan ibadah tempat ibadah yang lain misalnya gereja. Ini dituntut perizinan dan seterusnya. Memang itu sesuai dengan ketentuannya. Tetapi kalau yang mendirikan dia masjid di situ tidak ada izinnya juga tidak apa-apa. Nah, ini ada semacam diskriminasi. Ini kalau kalau pemikiran mayoritas minoritas. Demikian juga sebaliknya di tempat-tempat lain seperti itu. Ini tidak akan bisa selesai. Kalau cara berpikirnya seperti itu. Oleh karena itu saya mengajak menghadapi persoalan-persoalan ini. Cara berpikirnya itu adalah kembali kepada konstitusi kita, hukum dasar kita. Bahwa kebebasan beragama, itu dijamin oleh undang-undang dasar. Itu hukum dasar kita. Hukum dasar kita. Itu. Jadi kalau itu kita pemikirannya sama. Kebetulan Pak Patrialis Akbar ini yang menjaga undang-undang jangan sampai bertentangan dengan konstitusi. Peraturan-peraturan jangan sampai bertentangan dengan konstitusi ini yang harus ini. Oleh karena itu pemikiran kita pemikiran kita harus pada kembali kepada konstitusi. Bahwa itu dijamin kebebasan beragama dijamin dan berkeyakinan dijamin oleh konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kita semua warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk pada aturan itu. Penghormatan kepada hukum. Ini. Nah, sehingga kalau tadi saya katakan mari kita perubah pemikiran mayoritas minoritas menjadi ke pemikiran peta, kepatuhan terhadap hukum. Ini. Nah ini yang pertama yang ingin saya sampaikan Kemudian yang kedua yaitu penguatan dan pembelajaran kepada masyarakat kita. Ya. Kita sering menggunakan ruang-ruang publik. Ya, ruang publik itu macam-macam. Ada di media sosial, di media uh, internet, media online, kemudian di media elektronik, kemudian di tempat-tempat umum. Di tempat-tempat umum. Itu sering dengan kata-kata yang menyinggung komunitas, kata-kata yang menebarkan kebencian. Ini. Menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan. Ini tidak boleh. Sudah ada undang-undangnya yang mengatur tentang itu. Nah ini supaya itu dipatuhi. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kami mengeluarkan surat edaran supaya tidak seenaknya saja kita menggunakan ruang-ruang publik. Kita dijamin memang di dalam konstitusi kita bebas berbicara, bebas berekspresi, bebas berserikat. Boleh Tetapi yang tidak boleh itu adalah melanggar hukum. Karena itu sudah ada batasan-batasannya, mana yang melanggar, mana yang tidak. Itu. Tetapi apakah polisi harus menindak itu? Tidak. Polisi harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Tidak langsung orang itu ditindak, tidak, tetapi kita berikan pemahaman bahwa yang seperti ini salah yang pelaku sama yang menjadi korban kita bisa mediasi itu bagian kita mengedukasi masyarakat kita supaya mereka juga paham kita itu sudah di dalam teknologi sudah jauh ke depan tetapi di dalam kebudayaan kita di dalam pemikiran kita masih terbelakang sehingga kata-kata yang digunakan ekspresi yang disampaikan ini masih belum sesuai dengan norma-norma yang berlaku negara kita. Kemudian yang ketiga saya ingin menyampaikan bahwa masalah pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Selain itu upaya ini juga bertujuan untuk membentengi generasi bangsa dari pengaruh buruk budaya asing. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi penangkal terhadap merosotnya semangat kebangsaan dan nasionalisme yang dapat memicu munculnya embrio perpecahan bangsa. Salah satu upaya untuk membentuk dan membangun generasi bangsa yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasionalisme yang kuat dapat dilakukan melalui pendidikan karakter. Pendidikan sebagai satu proses penyadaran, pencerdasan, dan pembangunan mental atau karakter. Tidak hanya identik dengan sekolah, proses tersebut dilakukan mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kerja kita. Melalui proses ini diharapkan terjadi proses pewarisan maupun pengembangan budaya karakter dan karakter bangsa bagi generasi muda sehingga terwujud peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di masa mendatang. Ini peran-peran kepala keluarga. Ini sangat penting di dalam membangun karakter bangsa. Ya. Salah satu programnya pemerintah kan ada karena melihat ini merupakan saat ada degradasi-degradasi yang harus ditingkatkan kembali. Oleh karena itu ada program revolusi mental. Itu maksudnya juga membangun kembali karakter bangsa. Seharusnya bangsa kita itu sudah menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera. Tetapi kenyataannya di negeri kita masih banyak kekurangan-kekurangan banyak perilaku-perilaku yang tidak patut untuk dicontoh. Nah, sehingga harus eh, dirubah secara keseluruhan. Yang terakhir saya ingin menyampaikan satu hal yang terkait dengan masalah terorisme dan radikalisme. Saya berapa kali menyampaikan bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Patrialis Akbar, terorisme, radikalisme tidak hanya ada pada agama Islam saja. Pada pemeluk agama Islam, bukan pada ajaran agamanya. Pada pemeluk agama Islam. Tetapi di agama-agama lain juga ada. Di negara-negara lain juga ada Nah orang sering menyampaikan bahwa ada stigma-stigma negatif yang ada di dalam masyarakat kita seolah-olah yang mempunyai paham itu adalah orang yang berjenggotan, pakai celananya cingkrang, itu tidak betul. Saya katakan, itu tidak betul. Gitu. Ya. Ini sering sering sekali dicurigai. Orang ada jamaah datang ke masjid pakai putih-putih, pakai celana jengkrang, pakai jenggot, kopiah putih. Wah, ini orang sudah bisik-bisik ke sana kemari. Bahkan kemarin waktu malam Natal ada tablik akbar di Jayapura di Sentani. Itu, sudah bingung ke sana kemari sembarangan. Itu saya tanya yang hadir siapa? Ustaz Ja'far Umar Talib saya telepon yang bersangkutan. Dia bilang, Ustaz, apa kegiatannya? Oh ini Pak uh, Kapolri, uh, kita ada tablik akbar. Uh, kemudian setelah itu ke Arso, ada mau bangun pesantren. Gitu. Apa benar rombongan ini mau ke Tolikara? oh nggak benar pak ini kita habis selesai ini ke Arso kemudian kembali lagi ini kan kecurigaan-kecurigaan kalau ada yang putih-putih ada yang berjenggot seolah-olah ini nanti wah ini paham terorisme masuk ke sini hmm. nah ini tidak betul sama sekali oleh karena itu yang seperti ini Kenapa harus saya sampaikan? Supaya masyarakat tidak punya stigma yang negatif terhadap yang berjenggotan maupun yang pakai. Jadi iya, tidak bisa kita identifikasi secara fisik. Yang pelaku teroris pakai jin, pakai kaos. Sebagaimana layaknya yang lain. Yang bisa diidentifikasi itu kalau kita berdialog. Karena itu pemahaman. Karena itu pemahaman sehingga kita bisa mengidentifikasi seorang ini pahamnya radikal atau tidak itu kalau kita berdialog. Itu. Saya pernah sampaikan, Pak kalau dialognya apa yang bisa dipahami? Yang paling utama adalah ideologi kita. Kita hidup di Indonesia, kita negara kita mengakui NKRI. Dasar falsafah kita adalah Pancasila. Ideologi kita Pancasila. Nah, itu implikasinya kalau dia tidak mengakui ideologi itu, implikasinya panjang. Banyak implikasinya. Bisa tidak mengakui pemerintahan ini, bisa tidak mengakui aturan-aturan di sini. Bahkan pemerintah dan aparatnya yang melayani masyarakat ini dianggapnya ah, togut, sesat dan lain sebagainya. Yang demikian ini yang harus kita pahamkan kepada masyarakat kita eh, supaya tidak ada stigma-stigma yang negatif. Hmm. Nah, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih eh, pada acara ini Akhirnya sebagai pimpinan Polri saya berharap agar seluruh umat Islam Indonesia dapat mengambil peran yang lebih besar dalam memelihara kerukunan umat beragama di negara ini. Tadi disampaikan oleh Pak Patrialis Akbar, lakum dinukum waliyadin. Ya, di Al-Kafirun itu tiap hari kita baca, hampir tiap hari kita baca tetapi kadang-kadang kita tidak bisa meresapi makna itu. Maknanya dan implikasinya. Di dalam surat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang kafir ada dua hal Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu sudah tegas. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam mari kita tunjukkan, kita beri contoh teladan yang baik agar mereka yang kafir tertarik dan mau masuk Islam dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena ancaman dan lain sebagainya. Demikian sambutan saya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kita cinta ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, Alhamdulillah kita akan sama-sama memasuki acara utama penyampaian materi tablik akbar Negeriku Bersolawat yang akan disampaikan oleh pemateri Ustadz kita Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Riza bin Hasan Basalamah. Kepada beliau kami persilakan. Fayatafadol. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله kita yang hadir di tempat ini insya Allah semuanya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda cinta adalah bersolawat untuk Nabi. Kemarin tuh hari Jumat, hari memperbanyak solawat. Coba kita tanyakan kepada diri kita. Berapa kali kita bersolat buat Nabi kemarin itu? Ada yang sampai seribu? Mana panitia? Ada hadiahnya panitia kan? Ada panitia, ada hadiahnya nggak? Yang seribu solawat. Masya Allah. Ada satu nih. Masa cuma satu semasjid ini? Yang tiga ratus Masya Allah, ada 300 itu. Baik, ntar kita kasih ahliannya. Salawat itu tanda cinta. Dan banyak solawat itu menumbuhkan cinta. Antum bersolawat karena ada rasa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika antum ulangi itu, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Antum dengar terus terekam di hati antum sehingga ada cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat disayangkan ketika ada orang yang banyak sholawat tapi nggak cinta. Buktinya apa nggak cinta? Buktinya dia nggak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau tidak mau Bahkan area bawah sadar dia itu membuat dia ikut. Kita lihat manusia-manusia yang mengidolakan seseorang. Tanpa sadar dia potong rambut kayak tuh orang. Anak nggak perlu pindah kan? Nggak perlu pindah. Jadi kita ditinggal sendiri nih Pak Patrialis. Insyaallah, Allah. Jazakallah khair. Syabab. Taib. Orang kalau sudah cinta, alam bawah sadar dia akan membuat dia berbuat sesuatu tanpa dia sadari. Dia pakai baju, kepingin seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malam hari bangun, dia mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kenapa? Karena ada cinta di hatinya. Terus kenapa kita harus cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena banyak hal. Kita mencintai seseorang biasanya karena orang itu telah berbuat baik kepada kita. Atau karena orang itu ganteng. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedua-duanya. Seorang yang melihat wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Anas menceritakan wajah Nabi itu kal seperti rembulan. Apakah ada di antara kita yang bosan memandang rembulan? Tetap kita akan merindukan kapan rembulan itu tiba. Kalau kita berbicara tentang kebaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa dibayangin. Ada cerita seorang anak yang anak ini dapat tugas dari orang tuanya, dari ibunya merawat neneknya. Udah gede nih anak, mungkin SD, SMP. Insya Allah, udah dikasih tuh yang tadi tuh. Hah? Yang seribu kasih yang gede, yang tiga ratus kasih yang kecil tuh. Sesuai amalan itu jamaah. Baik, antum lihat masih banyak hadiahnya. Antum nanti jawab. Di situ bang. Iya, yang besar tuh bang. Yang 300 di belakang situ tuh. Nih, kembali ke cerita bagaimana cinta. Antum kalau ada orang berbuat baik sama antum, antum akan cinta sama dia tuh. Tapi terkadang kita nggak tahu kalau ternyata dia sudah berbuat baik sama kita. Akhirnya kita nih nggak perhatian sama tuh orang. Ini ibu memerintahkan kepada anak perempuannya untuk ngurusin neneknya. Dia yang ngurusin neneknya udah lumpuh. Dia yang mandiin, nyiapin makan semuanya. Si anak perempuan ini protes sama ibunya. Bu, kenapa harus aku, Bu? Kakak dong sekali-kali. Bu, kenapa harus aku, Bu? Protes terus dia karena dia merasa beban. Gak nyaman gitu ngerawat ibu sedangkan yang lain tidak. Kakaknya tidak. Kalau dipikir yang lebih besar seharusnya lebih perhatian sama neneknya. Tapi si kecil ini terus akhirnya suatu hari ibunya mendudukkan nih anak. Nak, kau kepingin tahu kenapa kok kau yang harus merawat nenek? Ceritalah nih ibu. Pada suatu hari terjadi kebakaran di rumah kita. Rumah kita, kita tuh dulu dua lantai. Ketika kebakaran itu semua keluar. Bapakmu gendong kakakmu. Ibu gendong engkau. Dan nenek turun. Setelah di luar kebakaran semakin menjadi-jadi. Bapak tanya mana bayinya? Ternyata yang digendong oleh ibu itu bantal. Engkau masih terbakar dalam sana. Itu jamaah. Kita lihat cinta mendorong, yang mendorong orang untuk berkorban ya. Itu si nenek, nenekmu lari masuk, naik ke loteng. Dia cari engkau, dia gendong dirimu dan loncat dari lantai dua. Sejak itu dia lumpuh untuk menyelamatkan. Apa tidak pantas engkau yang merawat nenekmu? Subhanallah. Ini anak setelah tahu cerita dari ibunya tidak pernah dia ngomel kepada ibunya lagi. Dia tahu pantas seharusnya dia berbakti kepada neneknya. Neneknya telah mengorbankan nyawanya, kesehatannya untuk dia. Dan kalau kita memandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau telah berkorban segala-galanya untuk kita. Beliau pernah sholat di depan Ka'bah. Ditaruh di punggung Nabi. Ari-ari onta. Lagi sujud nih. Sehingga kotoran dan darah mengalir ke wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat nggak ada yang bisa bertindak. Datang tuh putri Nabi Fatimah mendorong ari-ari onta itu. Seperti itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu perang Badar, Tatkala umat Islam harus berhadapan dengan bala tentara yang besar jumlahnya. Seribu tentara melawan 300 orang. Yang mereka tidak ada persiapan untuk perang. Ketika pasukan perang sudah dipersiapkan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah tenda. Para sahabat malam hari tidur. Rasul Alaihi Wasallam berdoa, sholat, mohon sama Allah. buat siapa? Buat kita. Rasulullah SAW mengangkat tangannya mengatakan Allahumma anjis wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku tolong kau tepati ya Allah. Janjimu kepadaku ya Allah. Lalu Nabi alaihi mengatakan dalam doanya, Allahumma in tuhlak hadhil isabah lan tu'bat fil ardi ba'da Ya Allah, kalau kelompok ini kalah, hancur habis, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Nggak akan ada istiqlal. Nggak akan ada umat Islam di Indonesia. Kita nggak akan tahu dengan Allah Jalla Jalla. Tapi Nabi berdoa memohon kepada Allah. Untuk kita. Apa nggak pantas? Kita bersolawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang menyelamatkan kita. Ketika perang Uhud, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam demi la ilaha illallah. Sampai gelang-gelang baju besinya nempel di dalam pipi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gigi beliau beliau patah, darah mengucur di wajah Nabi alaihissalatu wassalam. Wajah manusia yang paling dicintai Allah. Demi la ilaha illallah. Beliau dikatakan majnun. Orang-orang kafir mengecam Nabi kita dengan mengatakan majnun. Dan pantas kalau sekarang masih ada orang-orang kafir yang mencela Rasul SAW. Pantas. Tapi Nabi Alaihissalam namanya siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Nabi kita Muhammad. Kok nggak ada yang salawat jamaah? Jamaah. Orang yang celaka. Kata Rasul SAW, syakiyun abdun. Celaka orang. Zukirtu indah falam yusalli alaiya. Namaku disebut Diriku disebut di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat kepada aku. Bisa jadi kita nih bangsa Indonesia. Karena jalan bersolawat buat Rasul SAW. Nama Muhammad lewat. Muhammad lewat. Nabi lewat. Rasul lewat. Diam dong. Hmm, Masya Allah bagus ramanya. Eh, kita kalau nggak bersolawat jadi celaka. Allahumma salli wa sallim ala nabiina Muhammad. Nabi Ali SAW dikatakan majnun. Dan orang-orang barat menggambarkan Nabi sosok orang yang keras. Dengan jenggot yang berlipat-lipat yang berisi bom. Subhanallah. Tapi nggak apa-apa. Allah menceritakan tentang celaan yang diterima Nabi kita. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru Innaka lamajnun. Kata orang-orang kafir, wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kau itu gila. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum dicela pakai jenggot, antum dicela karena pakai kerudung besar, karena pakai cadar, dikatakan umpamanya karung yang lagi berjalan, atau lagi kebanjiran, atau dipanggil kambing, belum belum sebanding dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka antum harus bersabar mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Allah menceritakan tentang kecintaan Nabi kita kepada kita. Dalam surat Taubah ayat 128 Allah mengatakan laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم telah datang kepada kalian rasul min anfusikum utusan Allah yang dia berasal dari diri kalian sendiri azizun alaihi ma'anitum sangat berat bagi nabi umatnya ditimpa perkara-perkara yang sulit Nggak ingin Rasul SAW umatnya kesulitan. Harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur. Rasul itu sangat semangat untuk kebaikan umatnya. Dan beliau terhadap orang-orang mukmin itu ra'uf, rahim, pengasih dan penyayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali Nabi meninggalkan perbuatan padahal beliau ingin mengamalkannya karena takut diwajibkan buat umatnya. Beliau tidak sholat terawih. Pernah tiga hari. Lalu beliau nggak sholat. Para sahabat pada mengingatkan Nabi supaya keluar. Karena para sahabat nikmat sholat bermakmum kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak keluar dari rumah. Beliau tidak memimpin tuh sholat terawih, sholat malam ketika Ramadan. Kenapa? Khashitu antufrada alaikum. Aku takut diwajibkan buat kalian. Ketika siwak, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah." Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan suruh mereka pakai siwak setiap musola. Tapi Nabi tidak. Nabi alaihi ingin sholat isya itu hampir tengah malam. Tapi beliau mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la akhartu al-isha." Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, salat Isya itu aku akan akhirkan. Tapi beliau kenapa tidak melakukan itu? Takut memberatkan umatnya. Sallallahu ala nabiyyina wa Maka orang yang tidak bisa salat berdiri, boleh salat duduk. Enggak bisa duduk, rebahan. Ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi salatu wasallam pernah membaca firman Allah di surat Ibrahim ayat 36 membaca tentang ucapan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas فمن تبعني فإنه مني Kemudian beliau membaca yang dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam di surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi membaca ayat ini ya Allah sesungguhnya itu patung-patung menyesatkan kebanyakan dari manusia. Barang siapa yang mengikuti aku termasuk dia adalah termasuk dari golonganku. Itu kata Nabi Ibrahim. Nabi Isa mengatakan, Ya Allah, kalau kau mengadab mereka, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu, Ya Allah. Mereka itu hambamu. Tapi kalau kau ampuni mereka, sesungguhnya engkau itu maha mulia, maha bijak, maha perkasa Allah Jalla Jalla. Farafa'a Lalu Rasul SAW mengangkat tangannya mengatakan Allahumma ummati ummati. Beliau ingat sama kita. Beliau mengatakan ummati ummati. Ya Allah ummatku. umatku. Wabaka. Dan Rasul SAW menangis. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril. Ya Jibril. Idhab ila Muhammadin. Warabbuka a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. huma yubki. Jibril, kau berangkat. Jumpain Muhammad. Tanyakan kepada dia. Kenapa dia menangis? Allah tahu. Dengan apa yang diucapkan Rasul SAW. Tapi Allah ingin menunjukkan rahmat Allah. Allah utus Jibril. Lalu Jibril berjumpa Rasul SAW. Dan bertanya kepadanya. Nabi SAW menyampaikan bahwa aku khawatir dengan umatku. Jibril berangkat menjumpai Allah. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, idhab ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nasuuh. Katakan kepada Muhammad, sampaikan kepada dia, kami akan membuat dia ridho untuk urusan umatnya. Dan kami tidak akan berbuat keburukan untuk dia. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika kita keluar dari kuburan kita. Ketika kita digiring ke padang mahsyar. Tidak ada yang berpangkat. Tidak ada yang berpakaian. Semuanya telanjang bulat tanpa alas kaki. Digiring ke padang mahsyar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana faratukum fil haud." Aku akan nunggu kalian di telagaku. Semua nabi punya telaga dan telaga, telaga nabi kita paling besar Nabi menanti kita di telaganya. Lalu Nabi mengatakan wala yudhadhunna hunasun au rijalun. Akan ada orang-orang yang mendekat ke telagaku untuk minum di sana. Mereka dihalau. Mereka tidak diperbolehkan mendekati telaga oleh malaikat-malaikat Allah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ummati! Ummati!" Beliau mengatakan, "Umatku!" umatku kenapa nggak boleh minum di telagaku? Rasul cinta kepada umatnya. Rasul mengenal kita dari bekas wuduk kita. Lalu para malaikat mengatakan, Inna la tadri ma ahdathu Engkau nggak tahu Muhammad. Engkau tidak tahu apa yang telah diperlakukan, dilakukan oleh umat-umatmu setelah engkau mati. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan sunnah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sohkan, sohkan. Mudah-mudahan mereka jauh dari aku. Rasul cinta. Tapi cinta itu menuntut agar kita cinta kepada Rasul SAW. Semua nabi punya doa mustajab. Semua nabi. Dan semua nabi sudah meminta kepada Allah di dunia. Hanya nabi kita Muhammad SAW. Beliau satu doa mustajab beliau Beliau akhirkan untuk kapan? Untuk kita nanti di padang mahsyar. Beliau ingin memberikan syafaat kepada kita. Beliau ingin memberikan syafaat kepada umat Islam yang cinta kepada Rasul SAW. Tapi mungkin dia berbuat dosa. Kita akan lihat bagaimana berbondong-bondong umat manusia. Mereka mendatangi Rasul SAW untuk minta tolong. Agar pengadilan di padang mahsyar itu dimulai. Karena sidang tidak difonis. Sampai Rasul SAW memohon kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan umat manusia. Para jemaah, Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Burung pun burung datang mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Burung. Pohon kurma Nabi Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Sebelum ada mimbar, beliau alaihi salatu berceramah bersandar ke batang kurma. Ketika dibikinkan mimbar. Rasul ceramah di mimbar. Awal ceramah beliau di mimbar, para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar anin ke keanin sobi. Seperti anak bayi yang menangis. Pohon kurma rindu dengan Rasul SAW. Benda mati. Pernahkah kita merindukan Rasul SAW? Nabi datang turun dari dari bimbarnya. Datang memeluk pohon kurma itu. Batu pun bertasbih di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, setelah begitu banyaknya pengorbanan Rasul sallallahu apa kiranya yang harus kita lakukan untuk beliau? Kita semua mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa mendengar muadzin mengatakan itu. Dan kita menjawab. Tapi apakah syahadat kita sudah benar? Apa yang kita lakukan dengan syahadat kita? Banyak orang mengatakan syahadat tapi perintah Nabi ditinggal. Ada empat konsekuensi orang yang bersyahadat untuk Rasulullah SAW. Yang pertama, dia harus percaya dengan segala informasi yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Mau masuk akal, nggak masuk akal. Nabi yang menyampaikan, aku bersyahadat dia utusan Allah. Dan konsekuensi ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Nabi pernah alaihi salatu wassalam berceramah, berceramah tentang sapi yang berbicara. Nanti akan datang zaman sapi itu digunakan untuk kendaraan. Lalu sapi itu ngomong sama yang menaiki dia, kata dia, inilah mukhlak lihada. Aku diciptakan bukan untuk jadi kendaraan, aku diciptakan untuk membajak sawah. Apa kata para sahabat? Bakorotun, Bakaratun kalam, Rasul, sapi bisa berbicara. Nanti akan ada zi'ib, serigala. Serigala itu pernah Rasul bercerita, ada serigala yang hendak ngambil kambing, domba. Lalu dihalau. Serigala itu mengatakan, gimana kau nanti nih? Kalau tidak ada pada suatu hari nanti yang menjadi pengembalamu kecuali aku. Para sahabat mengatakan, Zibun yatakallam. Rasul Rasulullah SAW mengatakan, Naam. Wa Abu Bakar wa Umar yu'minu bihada. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar percaya bahwa saya akan ada sapi yang bisa berbicara dan serigala yang bisa bicara. Padahal Abu Bakar dan Umar nggak ada di majelis itu. Kita pun tidak pernah hadir di majelis Rasul SAW. Tapi semua informasi yang disampaikan beliau SAW kita harus percaya. Yang kedua, ta'atuhu fi ma'amar. Taati perintahnya. Mampu laksanakan. Dan seorang mukmin seharusnya seperti TNI, seperti prajurit yang tidak pernah ngomong tidak. Nggak ada tentara tuh dipanggil sama bosnya. Namanya umpamanya Joko atau Ali. Ya Ali. Apa jawaban anak buah itu? Tunggu komandan. Saya masih capek. Nggak ada digampar sama komandannya. Selalu yang dia katakan siap dan seorang mukmin siap. Wa qalu sami'na wa ata'na. Enggak ada. Menurut saya kok kayaknya berat ya. Laksanakan. Larangannya tinggalkan. Yang keempat, wa an la yu'badallahu illa bima syara. Kau nggak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh beribadah dengan syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Salat zuhur berapa rakaat? Empat rakaat. Ustaz, masa empat rakaat? Saya tentara Ustaz, habis zuhur lari. Keliling lapangan tuh bisa delapan kali Ustaz. Masa salat zuhurnya sama sama yang sakit-sakitan gitu. Anak mau salat delapan rakaat. Diterima sholatnya. Nggak diterima. Ikuti syariat Nabi Muhammad SAW, duhur empat rakaat. Ma'asyiral muslimin. Nabi telah menceritakan kepada kita tentang semua yang dibutuhkan oleh kita. Apa saja. Sampai hari kiamat nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana masuk kamar mandi. Kaki kiri, baca doa. Keluar, kaki kanan, baca doa. Ada umat Islam yang sampai umur 60 tahun nggak pernah baca doa. Kenapa? Ya saya nggak tahu, Sir. Ya. Kau sebagai seorang muslim dituntut untuk belajar. Apakah kamu nggak mau dikumpulkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Tinggal kita nih yang bagaimana mengamalkan dan menjalankan syahadat kita sebagai bentuk solawat kita sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi udah disebutkan oleh Bapak Kapolri bahwa Nabi alaihi wasallam adalah idola kita. Beliau adalah suri tauladan kita. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian di di Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Suri dan yang baik. Buat siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallah katsiran. Tidak buat semua orang ternyata jamaah. Ada orang-orang yang melihat Rasul SAW sebagai sosok yang kolot. Eh enggak lah. Nabi kan hidup zaman dulu. Enggak, enggak. Enggak sesuai. Sekarang udah nggak eksis yang kayak gitu tuh. Tapi orang yang beriman, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan banyak mengingat Allah, dia akan menjadikan Nabi sebagai suri teladan dia. Ketika seorang Muslim berjenggot, ente kenapa jenggotan? Bapak Kapolri sudah jelasin tuh, ingat berjenggot itu bukan tanda-tanda teroris. Jangan ngelihat ustadznya jenggotan, ini teroris dari mana nih ustadznya nih. Kadang-kala seperti itu. Enggak. Ada orang yang mengatakan jenggot radikal. Tanda-tanda aliran radikal sampai ada yang mengatakan tanda-tanda aliran sesat itu kalau sholat ngejar kaki. Itu ceramah di mimbar. Ada ustadz ceramah di mimbar khutbah Jumat jelaskan sama jamaahnya. Hati-hati nih. Udah banyak aliran sesat di kampung kita. Untuk mendeteksi aliran sesat, lihat kalau sholat ngejar kaki aliran sesat. Kalau rapat softnya aliran sesat. Subhanallah. Apa dia tidak mencontoh Rasul SAW? Kau kan sholawat buat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi itu yang nyuruh merapatkan. Soft. Ketika ditanya, benar kata Benar lah. Baca tuh kitabnya. Enggak lah. Mulai dulu saya itu sudah 20 tahun jadi imam Enggak pernah soft rapat di sini. Allahu Akbar. Ingat, Ketika seorang berjenggot, kenapa kau jenggot? Anak umat Muhammadin SAW. Aku umatnya Nabi Muhammad SAW. Cukup kau katakan itu. Sebagai kebanggaan kita. Mengikuti jalan penyelamat menuju surga Allah Kita akan berbicara tentang bagaimana semuanya bercermin kepada Rasul dalam solawat dia. Tadi udah disinggung oleh Bapak Patrialis, jangan cuma solawat, tapi amalannya, tingkah lakunya jauh dari solawat yang dia baca. Karena solawat itu sendiri menuntut kita untuk mengamalkan apa yang beliau perintahkan. Yang menjadi pemimpin. Banyak orang ketika berbicara jadi pemimpin, presiden. Nah, dari presiden, gubernur, bupati, lurah, camat, Pak RT. Itu semua pemimpin pemimpin yang di perusahaan, pemimpin yang di mana-mana. Ingat dengan firman Allah Jalla Jalaluh, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyerahkan amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kalian menghukum nih para hakim, hendaklah menghukum dengan hukum yang adil. Bukan karena duit. Bukan karena sokongan. Kita lihat Alhamdulillah. Dengan adanya KPK di negeri kita. Kita melihat. Bagaimana kondisi, kondisi mahkamah-mahkamah di Indonesia. Pengadilan-pengadilan di Indonesia. Itu KPK tuh. Maka kita doakan semoga Allah menjaga KPK. Sehingga mereka bisa menegakkan keadilan ada orang yang bayar duit supaya ini, supaya itu. Ketika keadilan tidak ditegakkan, kezoliman merajalela, tenggelam negeri ini. Allah memerintahkan agar kalian menghukum manusia dengan keadilan. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Itu yang nyuruh itu Allah. Jadi hakim muslim tidak perlu takut sama KPK. Pemimpin muslim tidak perlu takut dengan KPK. Bupati muslim tidak perlu takut sama KPK. Takut sama Allah Jalla Jalla. Tatkala dia berbuat, Ya Allah, engkau melihat aku Ya Allah. Sami' Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Sehingga kondisi negeri, kondisi negeri yang bercermin kepada Rasulullah SAW, insya Allah aman. Dan Nabi SAW berdoa untuk para pemimpin. Beliau mengatakan Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku. Nih, Nabi ingat sama kita. Beliau mendoakan umatnya. Barang siapa yang menjadi pemimpin, menjadi pengurus untuk urusan umatku, fashaqqa alaih, kemudian dia memberatkan mereka menyulitkan mereka. Fashkuk Ali. Persulitkan kehidupan dia. Di dunia dan di akhirat. Wa man waliya min amri ummati farafaqa bihim. Farfuk bihi. Barang siapa yang ngurusin umatku. Lalu dia lemah lembut. Ya, mengurusi dengan urusan yang baik. Maka mudah-mudahan engkau berlemah lembut kepada dia. Kita doakan pemimpin kita semoga berlemah lembut kepada rakyatnya. Adapun rakyat. Rakyat paling suka menjelek-jelekan pemimpin. Dulu saya masih ingat kalau ada penceramah yang berani mencela presiden, mencela gubernur, mencela bupati, masya Allah. Kata masyarakat, hebat, berani dia. Masya Allah. Kita senang. Apakah seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sikap seorang rakyat kepada pemimpinnya? Nabi alaihi salatu wasallam dan sebelumnya Allah sebagai pencipta mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman subhanallah nih yang boleh mendengar cuma yang beriman Karena ini kebaikan untuk mereka. Apa kata Allah? Taatilah Allah, taatilah Rasul dan taati Rasulnya dan ulil amri, pemimpin-pemimpin kalian. Nabi mengatakan, alal mar'il muslim. Kepada setiap orang yang ngaku Islam. Muslim. Siapa saja yang muslim, asam samu ta'ah. Dia harus mendengarkan dan mentaati. Fima ahabba wa karih dalam semua kondisi. Baik dalam kondisi dia lagi senang. Atau dia lagi benci sama pemimpinnya. Atau dengan perintah itu dia merasa berat. Tetap dia harus taat. Illa kecuali dalam satu kondisi. Illa an yu'mar bima'siyatin. Fa in amara bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Ma'asyil muslimin. Nabi mewasiatkan kepada kita kalau disuruh untuk berbuat maksiat, disuruh mencuri, disuruh berzina, disuruh membunuh yang tidak benar, maka tidak boleh taat kepada pemimpin kita. Seorang prajurit yang memang dia memiliki konsekuensi taat kepada pemimpinnya. Dan kita rakyat juga wajib taat kepada pemimpin kita. Kalau disuruh berbuat maksiat, kita katakan minta maaf. Kita disuruh mencuri, disuruh membunuh, afwan. Engkau tidak pernah memberikan jantung kepadaku. Engkau tidak pernah memberikan kedua mata kepadaku. Tanganku kalau putus engkau tidak bisa menumbuhkannya kembali. Aku ini milik Allah. Aku akan taat kepadamu selama perintahmu tidak bertentangan dengan perintah pencipta negeri ini. Seorang muslim, seorang pejabat harus lebih besar daripada jabatan dia. Apapun jabatan dia, kita nih yang rakyat yang memiliki jabatan, apapun jabatan kita, kita harus lebih besar daripada jabatan kita. Maksudnya gimana? Seorang yang menjadi presiden, ingat jabatan dia yang sebenarnya adalah Abdullah, hamba Allah. Dia akan menghadap Allah sendirian. Wa kulluhum atihim yaumal qiyamati farda. Semua akan menghadap Allah tanpa siapa-siapa, sendirian. Engkau yang menjadi bupati ingat, kau nggak akan bawa anak buah tuh. Kau akan menghadap Allah sendirian. Kita pun yang memiliki jamaah akan menghadap Allah sendirian. Engkau harus lebih besar dari jabatan. Bahwasanya engkau adalah hamba Allah. Kita terbuat dari tanah. Dan kita akan kembali menjadi tanah. Kita sudah melihat orang-orang yang kembali menjadi tanah. Ma'asyil muslimin. Ketaatan seorang muslim kepada pemimpinnya. Itu karena agama. Nih, Islam mengajarkan untuk taat kepada pemimpin sebagai ketaatan kepada Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, pada hakikatnya dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia durhaka kepada Allah. Wa man yuti'il amir faqad ata'ani. Wa man ya'sil amir faqad asani. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia taat kepada aku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, dia telah bermaksiat kepada aku. Kita cinta sama Rasulullah SAW, taati pemimpin. Ustaz, bagaimana kalau pemimpinnya zalim? Iya, walaupun pemimpinnya zalim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan satakunu atharah wa umurun tunkiruna. Akan datang tuh nanti satu masa atharah. Pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan diri mereka sendiri. Kalau bahasa sekarangnya mungkin pemimpin-pemimpin yang korupsi. Yang mereka menyenangkan keluarganya, melupakan rakyatnya. Itu kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, fama ta'muruna? Mereka tanya, Ya Rasul alaihi salatu wassalam, apa perintahmu kepada kami kalau kita menghadapi pemimpin yang seperti itu? Apa kita berontak? Demonstrasi? Angkat senjata? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Sudah kalian laksanakan perintah-perintah mereka. Berikan hak mereka. Hak kalian Nggak perlu kalian nuntut sama pemimpin. Nabi tidak memerintahkan kepada kita untuk nuntut hak kita kepada pemimpin. Pemimpin manusia biasa. Dia bisa sakit, bisa lupa. Tapi Nabi menyuruh kita meminta hak kita kepada siapa? Allah. Hak kalian, kalian tuntut kepada Allah Jalla Jalaluh. Minta sama Allah. Kalau Allah yang ngasih, lebih baik mana pemberian pemimpin sama pemberian Allah Jalla Jalaluh. Bukan dengan demonstrasi, jemaah. Kadang orang, wah kita minta hak kita, kita dizalimi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang akan adanya pemimpin-pemimpin yang zalim. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastunnuna bisunnati." Akan ada nanti setelah aku tuh pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan sunnahku. Jelas. Tidak melaksanakan sunnah Nabi. Petunjuk Nabi nggak dipakai sama dia. Wasayakumu fihim rijalun. Akan ada laki-laki di antara mereka. Di antara pemimpin-pemimpin ini. Kulubuhum kulubus syayatin. Hati mereka hati setan. Fi juthmanil ins. Tubuhnya manusia. Tapi hatinya setan. Akan kita lihat pemimpin-pemimpin yang bertubuh manusia tapi berhati setan. Lalu Hudzaifa bertanya, "Kaif asna ya Rasulullah? In adraktu dzalik, apa yang harus aku lakukan kalau aku hidup di masa itu?" Ini pesan Nabi buat kita nih. Buat anak cucu kita, buat seluruh umat Islam yang akan hidup sampai kiamat nanti. Apa kata Rasul SAW? Tasma' wa tuti'u lil amir. Kau dengarkan perintah pemimpinmu. Kau laksanakan perintah pemimpinmu. Wa in daraba dhahrak. Wa akhadha malak fasma' wa ati. Walaupun dia memukul punggung. Ini bukan cerita lagi jemaah. Kita mungkin dapat cerita pemimpinnya boleh macam-macam ya. Ini Rasulullah SAW menggambarkan kedoliman itu terjadi sama kita. Kita yang diwolimin. Walaupun engkau dipukul punggungmu, diambil hartamu, fasma wa ati. Dengarkan dan taati. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebagian orang kalau dengar hadis ini mengatakan dibayar berapa tuh ustadznya? Subhanallah. Ini akidah. Seorang muslim bahwa taat. Selama tidak memerintahkan kepada maksiatan kita taat. Tapi kalau sudah kemaksiatan, maaf. Doakan pemimpin kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela pemimpin kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu umara'akum." Kalian jangan jelek-jelekan, jangan kalian celah amir-amir kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Wala taghushuhum Jangan kalian tipu pemimpin-pemimpin kalian. Wala tubghiduhum. Jangan kalian benci kepada pemimpin-pemimpin kalian. Terus, bagaimana sikap kita? Pemimpinnya zalim. Apa kata Rasulullah SAW? Wattakullah wasbiru. Kalian bertakwa kepada Allah dan kalian bersabar. Dua. Takwa, sabar. Fa innal amra qarib. Urusannya dekat. Jangan takut. Banu Israel Allah kasih kemenangan. Allah selamatkan dari kejahatan Fir'aun. Karena apa? Watammat kalimat rabbikal husna ala bani Israel. Bima sabaru. Karena kesabaran mereka. Ma'asyiral muslimin. Rahimakumullah. Kita tahu dengan yang namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah. An-Nu'man bin Thabit. Rahimahullahu ta'ala. Pernah dia ini dituntut untuk jadi hakim oleh pemerintah yang ada. Tapi berat untuk menjadi hakim. Maka dia meminta dengan sangat supaya tidak jadi hakim. Dan akhirnya marah khalifah. Baik, kau tidak jadi hakim tapi dengan satu syarat. Tidak boleh memberikan fatwa. Pemimpinnya zalim nggak kayak gini? Zalim. Alim ulama Abu Hanifah tidak keluar ke masjid. Di mimbar. Menceritakan pemimpin yang zalim. Aku nggak boleh berfatwa. Aku akan tetap memberikan fatwa. Subhanallah tidak. Abu Hanifah setelah dilarang oleh pemimpinnya untuk memberikan fatwa. Dia di rumah. Sudah. Suatu hari anak perempuannya tanya sama abahnya. Ya abati. Aku tadi itu keluar darah dari gigiku. Aku lagi puasa nih. Kemudian aku ludahkan sampai bersih. Udah nggak ada lagi tuh darahnya. Apa puasaku masih sah? Apa kata Abu Hanifah? Qal, inna amiral mu'minin nahani an ufti. Sesungguhnya khalifah Amirul Mukminin melarang aku untuk memberikan fatwa. Di rumahnya jemaah. Putrinya yang tanya, "Sali akhaki Hamad." Kau tanya sama saudara Muhammad. Abu Hanifah tidak memberikan fatwa. Di dalam rumah. Kenapa taat kepada pemimpin? Gak ada yang ngelihat. Tapi dia tahu ketaatan dia kepada pemimpin adalah agama dia. Aku taat nih karena Allah. Jadi antum kalau naik mobil ada orang yang masih nggak mau pakai seat belt, sabuk pengaman. Baru pakai sabuk kalau ngelihat polisi. Eh polisi polisi polisi. Subhanallah. Kau seharusnya ketika narik sabuk nih, Bismillah. Ingat sama Allah. Allah kau ngelihat aku, aku taat kepada pemimpinku. Kita pakai sabuk itu. Ada yang ngelihat kiri kanan lampu merah nggak ada, nggak ada mobil terobos. Kan nggak ada polisi. Allah ada. Allah Hayyun Qayyum. Allah tahu. Kita bisa bayangkan ketika negeri ini bersolawat kepada Rasul SAW, taat kepada perintah beliau, aman. Bisa-bisa polisi nggak ada pekerjaannya nanti. Santai, alhamdulillah. Nggak perlu jagain di lampu merah. Karena semua orang udah nggak ada polisi pun tetap dia nungguin dan doakan pemimpin kita. Al Fudail bin Ayad, dia mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah." Andai kata aku memiliki satu doa yang mustajab, aku akan jadikan untuk pemimpinku. Ustaz, kalau pemimpinnya zalim dan kita ingin memberikan nasihat kepada pemimpin yang zalim, boleh. Nah, dan kita harus memberikan nasihat. Tapi tidak di mimbar. Tidak di media. Tidak di tempat-tempat umum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Man arada an yansaha sultan, fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat buat sultan, buat penguasa, jangan terang-terangan. Wal ya'khud biyadihi, dia pegang tangannya. Waliyahlu bihi. Berdoaan dia sampaikan. Kalau diterima itu yang diinginkan. Kalau nggak diterima sudah. Tugas kita sudah selesai. Terus yang nggak bisa bertemu dengan pemimpin yang zalim. Lewat surat sampaikan kepada ajudannya. Siapa? Kita laksanakan semampu kita. Itu seorang muslim. Dan itu agama kita jamaah. Selama pemimpin tidak memerintahkan kepada kekufuran. Kepada kemaksiatan kita taati. Baik. Udah selesai nih kita jadi rakyat. Yang jadi orang tua juga harus bercermin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tua hanya memikirkan makan minum anak. Banyak orang tua yang capek kerja pagi sampai siang sampai malam, tapi dia tidak pernah memikirkan anaknya masuk surga apa neraka kira-kira. Keberhasilan dunia yang menjadi patokan kebahagiaan dia. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Orang tua jagain tuh anaknya. Dari apa? Dari pergaulan bebas, naam. Jagain tuh anaknya dari mabok-mabokan, naam. Jagain tuh orang anaknya dari sabu-sabu, ya. Ini pada hakikatnya menjaga mereka dari api neraka. Dan kita tahu bahwasanya negeri kita sudah gawat darurat urusan sabu-sabu. Urusan narkoba. Masalahnya di mana? Orang tua. Orang tua yang tidak jagain anaknya. Bahkan banyak orang tua kalau anaknya, anak perempuannya nih. Masya Allah, anak perempuannya sore hari ada pacarnya yang bawa dia. Alhamdulillah Ustaz, udah laku saya punya anak perempuan Ustaz. Nah, itu udah dibawa Ustaz Sepuluh. Subhanallah. Padahal kita tahu Rasulullah SAW bagaimana mengajarkan kepada kita. Ngabul itu perempuan berduaan tanpa mahram kecuali yang tiganya syaitan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada keponakannya ihfadillah yahfadka. Eh, Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ajarkan kepada anak kita. Nak, sini nak. Ingat, Bapak nggak bisa 24 jam bersamamu. Tapi Allah akan melihatmu dan menjagamu. Dengan satu catatan, kau jaga Allah. Ma'asyir muslimin rahimakumullah, ajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Karena kita sudah melihat tauhid dirusak Media mengajarkan klinik-klinik, mengajarkan kesyirikan-kesyirikan kepada anak kita. Saya punya anak subhanallah. Kadang kalau kalau ke rumah neneknya nonton TV dia. Ya nonton macam-macam lah. Kemarin sebelum berangkat lagi sarapan. Ngomong nih si ibunya. Eh nanti Abah mau berangkat nih kau jagain ibumu sama adik-adikmu. Apa kata dia? Gampang pak. Nanti tinggal panggil. Orang yang kuat. Datang tuh dia. Subhanallah. Mana Allah? Padahal nonton sekali. Kayak gitu jamaah. Maka orang tua harus benar-benar menjaga supaya anaknya menjadi muahid yang beriman kepada Allah Jalla Jalla. Kemudian yang menjadi anak Kau harus bercermin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang lelaki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Muawiyah As-Sulami, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah." Aku mendatangi Rasul sallallahu aku berkata, "Wahai Rasulullah, ini uridul jihad fi sabilillah." Aku ingin berjihad di jalan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Hal ummuka hayyah?" Ibumu masih hidup. Qultu na'am. Iya masih hidup. ada ilzam rijlaha fathamal jan. Kau tetap tuh. Kau diem di kaki ibumu. Di situ ada surga. Nih. Ajaran Nabi kita. Agar kita tidak gampang-gampang meninggalkan orang tua kita. Ada orang yang bekerja jauh dari orang tuanya ke Jakarta, ibunya di kampung. Hmm. Ibumu ridho nggak kau ada di Jakarta? Ya berat lah Ustaz, ibu. Subhanallah, jihad aja disuruh balik. Ada orang yang hijrah meninggalkan tempat yang seharusnya ditinggalkan memang. Tapi ada ibu sama bapaknya nggak bisa pergi. Rasulullah SAW mengatakan pulang kau. Bikin kedua orangmu tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Ma'asyiral muslimin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati wanita. Sebagian aktivis-aktivis gender, mereka berkoar, bersuara, seakan-akan agama Islam adalah agama yang bias gender, mendolimi para wanita, Lelaki boleh kawin empat, perempuan cuma satu. Zalim nih. Kemudian warisan. Lelaki dapat dua, perempuan dapat satu. Subhanallah. Apa kau tidak tahu Allah Jalla Jalaluh mewasiatkan kepada semua lelaki. Semua lelaki. Untuk berbakti kepada ibunya tiga kali lipat daripada kepada bapak. Datang seorang laki kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari aku, pendampingan dari aku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummu ibu. Qultu thumma man? Terus siapa Rasul sallallahu Thumma ummuk, kemudian ibumu. Terus siapa wahai Rasul sallallahu Thumma ummuk, kemudian ibundamu. Tiga kali. Yang keempat baru bapak. Nggak ada bapak-bapak yang komplain gitu, enak banget tuh. Ibu dapat tiga kali lipat. Memang pantas dia mendapatkan tiga kali lipat. Allah ketika menyebutkan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Wasainal insana biwalidehi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu. Allah sebut ibunya. Ibunya yang hamil dia. Ingat. Di surat Luqman. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan. Ibunya, ingat. Yang gendong tuh ibunya. Yang hamil tuh ibunya. Seorang muslim. Maka dia harus berbakti lebih banyak kepada ibundanya. Jangan sampai bekerja di tempat jauh, ibunya sendirian di kampung. Dan ibunya tidak ridho. Ada orang-orang yang jarang ketemu orang tuanya. Sibuk dengan hari ibu. Dalam Islam, nih Islam yang benar, hari untuk ibu itu bukan cuma setahun sekali. Tiap hari buat ibu kita. Dia jamaah yang berhak mendapatkan kebaktian kita. Yang menjadi suami, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seorang suami. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Maka Rasul SAW kalau lagi masuk rumah ditanya, Nabi itu alaihi salatu wasallam kalau masuk rumah ngapain? Karena fi mihnati ahli. Beliau ngurusin urusan keluarganya, bantuin keluarganya. Sekarang muncul orang-orang muslim. Ketika masuk rumah, dia menjadi seragam yang dia pakai. Komandan umpamanya, jenderal masuk rumahnya tetap minta dipanggil jenderal umpamanya istrinya hendak memberikan teh, Bapak Jenderal mau minum apa? Gitu. kan? Ya nggak nyaman lah. Udah, buka semuanya. Rasul SAW panglima perang. Beliau imamul muslimin. Ketika masuk rumah, beliau adalah istri buat, beliau adalah suami buat Aisyah radhiyallahu taala dan lakukan sebagai seorang suami yang menjadi istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza salatil mar'atu khamsaha kalau seorang wanita sholat yang lima waktu. Wasamat syahraha. Dan dia puasa di bulan Ramadan. Wa ata'at zawjaha. Dan dia taat kepada suaminya. Wa hafizat farjah. Dia jaga kehormatan dirinya. Qila laha. Kata Nabi SAW. Udkhulil jannah. Akan dikatakan kepada perempuan ini. Monggo masuk surga. Dari pintu mana saja yang kau mau. Ingat para wanita, jangan maksa datang kajian suaminya mengatakan nggak boleh. Ustadz, ini kan melarang untuk berbuat ketaatan. Tidak. Masih banyak kajian-kajian yang bisa dihadiri. Masih banyak kita bisa menuntut ilmu lewat sarana lain. Suaminya butuh supaya ibu-ibu. Jangan setelah ngaji malah tambah buruk akhlaknya kepada suaminya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu adalah surga dan neraka. Kita yang jadi pekerja. Rasul SAW pernah jadi pengembala kambing. Nah, beliau pernah jadi pegawainya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, dan Rasul Alaihi Wasallam memegang amanah. Nggak perlu CCTV bagi seorang Muslim yang mengikuti Nabi SAW. kadang nih kita kalau kerja ada CCTV, Masya Allah. Sampai mau ke toilet, angkat tangan sama CCTV. Masya Allah. Karena tahu ada yang ngelihat nih bosku di sana itu, Nggak lu? Rasul SAW pernah ke pasar, sidak ke pasar, sidak ke pasar Rasul SAW. Ada orang yang jualan. Jualan buah, ternyata yang dibawanya membusuk. Dimasukin tangan Rasulullah SAW. Mahada. Ini kenapa nih? Kena hujan. Kata sahabat itu. Ala ja'altahu tahufau. Kenapa kau tidak jadikan di atas? Supaya orang tahu nih. Kata Rasul SAW. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ma'asyiral muslimin. Kita semua hidup bertetangga. Kita punya tetangga, ada yang hidup di komplek non muslim. Ada yang hidup di komplek, mayoritas muslim. Ada yang hidup di komplek, dia sendirian yang muslim. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam udah ngajarin sama kita gimana kita kalau punya tetangga. Walaupun agamanya Yahudi, walaupun agamanya Nasrani. Kalau bicara toleransi, maka Islam adalah agama yang paling toleransi. Bapak Kapolri menjelaskan bahwa yang menjadi PR Kapolri nanti di 2016 ini adalah masalah terorisme dan masalah intoleransi. Iya, karena banyak umat Islam yang nggak belajar, yang nggak ngaji, yang nggak tahu dengan apa itu Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Dhar, "Ida tobak tamarokatan faakhir ma'ah." Kalau kau masak, banyakin kuahnya. Masak daging ini banyakin kuahnya. wata'ah jirana. Kau kasih ke tetanggamu, muslim dan non-muslim. Jangan. Apa bukan hanya yang muslim doang Ustaz? Muslim dan non muslim. Ini terbukti di hadis Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ketika dia nyembelih kambing, dia ngomong sama pembantunya, "Eh, bagi-bagi ke tetangga, jangan lupa tetangga yang Yahudi." Subhanallah. Tuh murid-muridnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Al-Yahudi, kau mau kasih sama yang Yahudi?" Iya. Kenapa? sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ma Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu Jibril alaihissalatu wassalam senantiasa mewasiatkan kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku ngira tetangga itu akan dapat warisan. Bayangkan. Maka hormati tetanggamu. Kita ikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lainnya jemaah. Kita ikutin sunnah Rasul SAW. Gak perlu kita berdarah-darah seperti para sahabat Nabi. Hormati perintah Nabi. Hargai apa yang diamarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu nih kita kalau disuruh kebanyakan di antara kita tuh. Ini perintah Nabi nih. Selalu yang kita tanyakan ini sunnah apa wajib? Sunnah, ah kan cuma sunnah, gampang lah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nabi Alaihissalam telah mempersiapkan bala tentara untuk perang melawan Romawi. Tentara itu nggak jadi berangkat karena mereka mendengar wafatnya Rasul SAW diam sampai proses pemilihan khalifah Abu Bakar menjadi khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu termasuk yang ada di pasukannya Usamah bin Zaid. Pemimpinnya Usamah bin Zaid, umurnya baru 20 tahun. Di dalam pasukannya, pasukannya ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab menjumpai Abu Bakar. Dia menceritakan bahwasanya kondisi tidak stabil. Orang-orang munafik mulai muncul. Kemurtatan di mana-mana. Orang tidak mau bayar zakat. Sampai dikatakan bahwasanya umat Islam pada waktu itu kal ghanami fil lailatil matira. Seperti kambing di malam yang sedang turun hujan. Kita lihat kambing kalau kena hujan, gelap gulita. Karena mereka kehilangan nabi mereka, musuhnya banyak. Mereka menuntut kepada Abu Bakar As-Siddiq supaya tentaranya tidak diberangkatkan. Karena berpikir kalau tentaranya berangkat kondisi umat tambah kacau. Lalu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, Masya Allah. Pilihannya satu jam terakhir tanya jawab mulai dari sekarang. Pertanyaannya hanya 30 menit, mulai jam 11. Belum selesai, anak belum masuk ke solawat. Ini jamaah. Baik, insya Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan kepada Umar bin Khattab kepada para sahabat yang maksa agar pasukannya ini nggak diberangkatkan untuk menjaga kota Madinah, ibu kota Islam. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Walladhi nafsi biyadihi Demi yang jiwaku berada di tangan Allah Jalla Jalaluh. Lau dhonantu anna siba'a takhtifuni. Kalau aku mengira binatang-binatang buas akan datang memakan aku, membawa aku, la anfatu jaisha Usama. Aku akan berangkatkan tentara Usama sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan. Abu Bakar mengatakan perintah Nabi laksanakan. Begitulah mereka menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah Abu Sufyan ketika masih kafir, dia datang ke kota Madinah menyusup. Masuk ke rumahnya putrinya, Ummu Habibah, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia ingin duduk pas di karpetnya atau di alasnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sama Ummu Habibah digulung karpetnya itu nggak boleh duduk. Bapaknya sendiri. Kata bapaknya, ya bunaya, wahai putriku, ma'adri aragib tabi an hadal firash am ragib tabihi anni. Aku nggak tahu kenapa kau gulung. Apa karena kau nggak suka aku duduk di situ, atau karena memang karpetnya nggak pantas aku duduk di situ? Apa kata Ummu Habibah? Dia mengatakan, huwa firasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta musyrikun najis. Falam uhibbu an tajlis ala firashi. Kata putrinya, nih alas ini punya Rasul sallallahu Sedangkan engkau ayahanda, kau orang musyrik dan kau najis. Aku nggak mau kau duduk di atas alasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, apa arti solawat sebenarnya. Apa arti solawat? Allah bersolawat, malaikat bersolawat, dan kita diperintahkan bersolawat. Siapa yang mau jawab? Nah, berdiri yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Barakallahu fikum. Fadal bang. Ana nggak dengar sama jawabannya, tapi nggak apa-apa, kasih hadiah. <laughs> Kayaknya nggak perlu pertanyaan karena suaranya nggak kedenger nih jamaah. Taib. <clears throat> Para ulama menjelaskan bahwa salawat dari Allah itu rahmat. Salawat dari malaikat itu memohon ampun buat Rasul SAW dan salawat dari umat Islam itu doa buat Rasulullah SAW. Tapi pendapat ini kurang tepat. Karena salawat itu kalau artinya memohonkan ampun, berarti boleh kita bersalawat kepada semua orang. Allahumma salli ala mamanya Bapak Jokowi, Allahumma salli ala siapa presiden kita boleh kita. Tapi para ulama berbeda pendapat di situ. Kalau kita mendoakan minta mohon ampun boleh. Maka arti yang tepat bahwasanya solawat untuk Nabi Alaihissalam adalah memohon kepada Allah agar Allah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma athni alaihi Dan itu pendapat yang lebih tepat dari semua pendapat-pendapat lainnya. Nabi ini udah dijamin masuk surga. Nabi ini udah ada tempatnya makaman mahmuda udah selesai. Maka kita memohonkan kepada Allah agar Allah memuji Nabi di depan malaikat-malaikatnya tentang kebaikan Rasul SAW yang beliau udah berbuat baik sama kita. Adapun arti salam buat Rasul SAW, maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada beliau di agama beliau, di badan beliau, di kuburan beliau sekarang dan kelak pada hari kiamat nanti. Kita banyak melihat bentuk-bentuk solawat yang macam-macam. Terus, manakah solawat yang paling baik? Kalau salawat di dalam sholat, kita insya Allah udah pada tahu tuh. Salawat Ibrahimiyah. Salawat yang memiliki makna yang sangat agung. Maka umat Islam yang tiap hari baca salawat ketika sholat, mohon dipelajarin. Jangan beralih kepada salawat-salawat yang lainnya, yang dibikin oleh sebagian orang. Ada salawat fatih mungkin, ada salawat naria, ada salawat tibbil qulub. Baca tuh salawat yang kita baca ketika sholat. Kenapa Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada para sahabat Nabi dan kepada umat Islam untuk membaca salawat Ibrahimi. Yang modelnya banyak, riwayat hadis itu banyak sekali. Yang terkenal ada dua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu Majid. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. كما Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa wa wa wa Kama باركت على آل Ibrahim. Innaka Hamidu Majid. itu ketika sholat. Adapun di luar sholat, para ulama menjelaskan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar al Asqalani, bahwasanya apa saja ucapan sholawat yang maknanya sholawat buat Rasul SAW boleh. Seperti kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi yang jelas, yang sunnah itu lebih utama untuk kita baca. Daripada yang dibikin oleh sebagian orang. Berapa jumlah salawat kita buat Nabi alaihissalatu wassalam? Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh Allah pencipta langit dan bumi bersolawat buat Nabi Malaikat-malaikat Allah bersolawat buat Nabi Lalu Allah memanggil kita Wahai orang-orang yang beriman Bersolawat dan bersalamlah kalian Kepada Nabi alaihi wassalam Banyak-banyak Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghususkan hari Jumat sebagai hari bersolawat. Ubay bin Kaab dia menjadikan semua waktunya bersolawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya bebas. As-Sakhawi menukil di dalam kitabnya Al-Qaulul Badia tentang salat buat Rasul Alaihi Wasallam. Katanya hari Jumat kan Nabi mengatakan fa'akthiru fihi salati alaiya fa'akthiru fihi minas salati alaih. Kalian banyak-banyak salawat kepadaku pada hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat itu hari yang paling mulia. Allah menciptakan Adam pada hari Jumat, memasukkan ke surga pada hari Jumat, kiamat dibangkitkan pada hari Jumat, manusia dibangkitkan pada hari Jumat nantinya. Tuh, Fa'akthiru fihi minas salati alaih. Banyak-banyak kalian bersalawat kepadaku. Banyak itu semana. Kata Syahawi, banyak tuh paling sedikit 300 paling sedikit. Subhanallah. Wallahu a'lam Kalau kita bicara banyak yang banyak, antum tiap hari berapa kali bersolawat pada hari Jumat lipat gandakan salat antum buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa waktu yang utama bagi kita untuk bersolawat. Banyak orang berfikiran solawat itu acara. Duduk bersama, solawatan, ani ah, solawat. Bukan. Itu salah satu bentuk solawat mungkin. Tapi bukan seperti itu Rasul SAW mengajarkan kepada umatnya. Kita lihat waktu-waktu bersolawat buat Nabi SAW. Jangan cuma solawatan sebulan sekali. Baru ingat Rasul SAW. Yang pertama, solawat buat Nabi ketika tasyahud. Kita bersolawat buat Rasul SAW seperti solawat Ibrahim yang kita tahu. Yang kedua, setelah adzan Rasul SAW mengatakan, Man qala hina yasma'un nida. Barang siapa yang berkata ketika dia mendengar muadzin. Allahumma rabba hadhihi da'wati tama wa salatil qa'imah. Ati Muhammadan wasilatul fadilah. Wab'athu maqaman mahmud alladhi wa'attah. Hullat lahu syafa'ati al qiyamah. Orang yang baca doa ini, dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Kapan doa ini dibaca? Setelah adzan langsung setelah mendengar muadzin atau ketika mendengar muadzin ada tiga amalan. Yang pertama mendengarkan azan, menjawab apa yang dikatakan muadzin. Yang kedua solawat buat Nabi setelah azan, tidak doa langsung, tapi solawat dulu baru setelah itu berdoa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ida sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alaihi." Thumma salullah liyal wasilah. Setelah itu baru minta wasilah buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah azan kita bersolawat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Yang ketiga, ketika masuk masjid dan keluar dari masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi. Kalau kalian masuk masjid, salawat buat Nabi alaihi salatu wasallam dan berkata Allahummaftahli Abu rahmatik. Kalau keluar, salawat buat Nabi dan membaca, Allahumma inni as'aluka min fadli. Maka antum masuk masjid, ingat nih. Rasul SAW Alaihi Wasallam yang memiliki peran besar sehingga aku bisa ke masjid. Bisa ke rumah Allah. Atas perjuangan Rasul SAW Alaihi Wasallam dan taufik dari Allah Jalla Jalla. Yang keempat, akhir kunut. Kita ini kunut ketika sholat witir. Disunahkan untuk membaca Salawat buat Rasul SAW. Yang kelima, ketika khutbah Jumat. Diperintahkan untuk salat kepada Rasul SAW. Kemudian pada hari dan malam Jumat. 24 jam. Hari dan malam Jumat. Khususkan antum waktu. Antum bisa menghususkan waktu datang kajian. Bisa. Antum bisa menghususkan waktu datang ke tempat kerja. Hari Jumat khususkan waktu bersolawat buat Rasulullah SAW. Baca salat Al-Kahfi, dan baca berapa kali terserah, tapi yang banyak buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, ketika di Sofa dan Marwa. Sofa dan Marwa itu tempat mustajab. Orang diperintahkan berdoa di sana, jangan lupa bersolat buat Rasul sallallahu sebagaimana dalam hadis riwayat Baihaqi. Saya nggak akan bacakan hadisnya jemaah karena saya dikejar waktu. Yang kedelapan, ketika sholat id. Nih sholat id banyak kita yang lupa. Kita diperintahkan untuk baca salawat. Kapan? Di antara takbir itu. Dalam riwayat al bayhaqi dan disahihkan oleh al bani rahimahullahu taala bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang apa yang dibaca di antara takbir itu, beliau mengatakan tabda fatukabbir takbiratan taftatih bihas salah. Kau atul ihram wa tahmad rabbak. Kau di situ bertahmid kepada Allah wa tusalli 'alan nabi sallallahu dan bersalawat buat nabi. Jadi takbiratul ihram Allahu akbar kita memuji Allah, Allahu akbar, Allahu akbar kemudian kita bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang ketika salat Id lupa dengan salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke sembilan, ketika sholat jenazah. Ingat tuh kita bersolawat di Takbir yang ke dua, Yang ke sepuluh ketika masuk Masjid Nabawi. Masjid Nabi kita SAW sebagaimana dilakukan Abdullah bin Omar bin Khattab. Yang ke sebelas ketika melewatin makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke dua belas ketika ada masalah. Ketika ditimpa problematika. Ketika gundah gulana. Ketika galau hidupnya. Salawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini diambil dari hadis Ubay bin Ka'ab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan tukfa hammak wa yughfar laka Kalau engkau banyak selawat kepadaku, diampuni dosa-dosamu dan kegalauan dari jiwamu akan dihilangkan. Yang ke-13, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah naik mimbar lalu beliau mengatakan amin amin amin. Ternyata Nabi mendengar doa Jibril. Jibril mendoakan di antara salah satu amin. Syaqiyun abdun aw raghima anfu mri'in dzukirta inda falam yusalli alaihi. Fakultu amin. Celaka orang yang mendengar namamu disebutkan lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Nabi mengaminkan doa Jibril. Maka para jemaah, hati-hati. Antum nulis tulisan Muhammad terus SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Antum nggak bersolawat ya. Jangan dikatakan SAW itu solawat buat Rasulullah. Tidak. Orang akan membaca saw. Dan antum menulis juga saw. Solawat itu sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati sampai dikatakan oleh seorang saya cerita orang yang pertama membuat singkatan sallallahu alaihi wasallam jadi solam itu dikatakan lumpuh tangan. Orang jadi nggak solawat, dia tulis SAW aja, selesai. Seakan-akan dia bersalah. Tidak. Syaki, celaka kata Rasul SAW. Kemudian yang keempat belas ketika di majelis. Antum kalau punya rapat, punya pertemuan, jangan lupa baca solawat majalah qaumun majlisan thumma lam yadhkuru fihi rabbahum. Tidaklah orang yang kumpul di satu majlis kemudian di tempat itu tidak mengingat Allah. Walam yusallu ala nabiyihim dan mereka tidak bersolat buat nabinya sallallahu alaihi wasallam illa kana tiratan alaihim yaumil qiyamah akan jadi bencana buat dia pada hari kiamat nanti. Hati-hati kita punya tempat-tempat majlis itu maka baca. Yang kelima belas, ketika berdoa. Doa itu jangan lupa baca salawat, jangan langsungan antum doanya. Kapan baca sholatnya? Awal doa, pertengahan doa, akhir doa. Itu yang paling sempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Yang pertengahan, awal, dan akhir. Kemudian yang paling sedikit akhir doang dia sholat atau awal saja dia bersolawat buat Rasul SAW. Bacalah doa karena doa kita itu tergantung. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab. Tanpa sholawat yang kita bacakan. Yang ke-16 ketika pagi dan sore hari. Kata Rasul SAW, Man salla alaiya hina yusbih ashran. Wahina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah.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 Yang ke-17. Ketika memperingatkan orang ketika menyampaikan ilmu kepada manusia. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz bahwa mereka diperintahkan untuk bersolawat ketika menyampaikan ilmu kepada manusia. Yang ke-18 solawat dan salam buat Rasul SAW dibacakan dimanapun kita berada dan pada waktu apapun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum qubur." Jangan kalian jadikan rumah kalian tu kuburan. Wasallu alayya fa inna salatukum tablughuni haitsu ma kuntum dan kalian banyak bersolat kepadaku sesungguhnya salawat kalian itu akan disampaikan kepada aku dimanapun kalian berada di bis ibu-ibu sambil masak sambil goreng seorang penjaga, tentara, polisi di jalan. Dia sambil menjaga sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dapat apa kita kalau bersolat buat Rasul SAW? Kita ini memang mau berbuat kalau ada amal, ada ganjaran. Ada upahnya. Betul. Yang pertama yang akan didapatkan oleh orang yang bersolawat. Kita melaksanakan perintah Allah. Kau kan hamba Allah. Salawat aku taat sama Allah. Yang kedua, mendapatkan 10 salawat dari Allah. Masya Allah, anak kayaknya suruh berhenti nih jamaah. Kalau sudah, lanjut nih. Taib. Allah bersalawat buat kita 10 kali. Antum bisa bayangin, antum bersalawat sekali, Allah 10 kali bersalawat buat kita. Adakah imbalan yang lebih dahsyat daripada salawat sang pencipta kepada hambanya? Yang ketiga, akan ditulis sepuluh kebaikan dan sepuluh dosa dihapuskan. Yang keempat, diangkat derajatnya sepuluh derajat. Di atas orang-orang lain. Yang kelima, dikabulkan doanya. Yang keenam, mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau bicara syafaat, kau ingin syafaat, banyak salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma sebulan sekali kau salawat. Seminggu sekali kau salawat. Tiap hari. Di 17 tempat, 18 tempat kita bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat sama Nabi itu nanti yang paling banyak salawatnya buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, akan diampuni dosa kita. Salawat. Diampuni dosa iya. Kemudian yang kedelapan dihilangkan kegundahan dari hati kita. Yang kesembilan tadi udah kita sebutkan sebenarnya bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Yang ke sepuluh malaikat-malaikat akan turut berselawat buat dia. Yang ke sebelas nabi akan jawab selawat kita. Nabi. Bisa bayangin antum berselawat nabi dikirimin ke nabi, nabi jawab tuh selawat kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke belas menjadikan majelis itu berkah. Yang ketiga belas, jauh dari kemiskinan. Orang yang banyak bersolat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat belas, dihilangkan nama bakhil dari dorong itu. Orang nggak bersolat tuh bakhil, walaupun duitnya banyak tetap dia dikatakan bakhil. Yang ke enam belas, akan memberikan solawat, akan memberikan berkah buat umur kita buat keluarga kita dan urusan kita dimudahkan sama Allah. Yang ke-17 akan ditetapkan langkah kita di atas sirat, di atas neraka jahanam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa ra'aitu rajulan min ummati yazhafu 'ala sirat." Aku melihat pada hari kiamat itu salah satu dari umatku merangkak di atas sirat yang berada di atas neraka jahanam. bu ahyanan wayah taalak ahyan. Dia merangkak kadang kala dia bergantungan di atas sirat itu. Faja'athu salatuhu alaiya. faqamathu ala qadamaihi wa anqadathu. Salawat dia kepadaku datang mengangkat dia, member, memberdirikan dia di atas sirat lalu dia bisa berjalan jamaah. Salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa kita masih tidak mau bersolat buat Nabi Alaihissalam Yang kesembilan, cinta. Akan tumbuh kecintaan kita kepada Rasul SAW. Tidak ada yang berat lagi urusan ibadah. Kalau kita udah cinta semua perintah Allah dan Nabi. Ringan buat kita. Kemudian ini semua disebutkan oleh Ibnul Qayyim ya dalam kitabnya Jila'ul Afham. Ana ringkaskan yang ke-20 salawat itu bisa membuka pintu hidayah buat kita. Maka ingat solawat itu bukan acara yang khusus yang kita adakan. Tapi kita dari tadi sampai sekarang mungkin ratusan solawat yang sudah kita baca setiap kita menyebutkan nama Nabi. Sallallahu alaihi wasallam kita katakan. Adapun beberapa bentuk solawat yang tersebar di masyarakat. Yang bahkan mengalahkan solawat yang berasal dari Nabi alaihi wasallam. Itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat yang paling baik. Yang pertama yang kita lihat ada solawat tibbil qulub. Solawat obatnya hati. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Wa afiatil abdani wa shifaiha. Wa nuril absari wa diyaiha. Wa ala alihi wa sallam. Ya Allah berikan solawatMu kepada Muhammad alaihi salatu wasallam obatnya hati pengobatan buat hati, kemudian beliau juga penyembuh buat badan kita, pemberi afiah buat badan kita, beliau juga cahaya buat pandangan kita, buat keluarga dan salam buat beliau SAW. Para ulama mengkoreksi. Yang pertama, salawat ini jelas bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan dari Rasul SAW. Kalau bukan dari Rasul SAW, maka perlu dikoreksi. Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul SAW? Sebagian ulama mengatakan di sini ada pengkultusan Nabi yang tidak seharusnya. Nabi tidak mau dikultuskan. Posisi beliau adalah hamba dan utusan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini sebagai afiatul abdan. Nabi itu penyembuh badan. Nabi itu sebagai obat buat hati. Kita tahu Rasul SAW memang diutus rahmatan lil alamin. Tapi yang terbaik tetaplah kita baca yang diajarkan oleh Rasul SAW. Yang kedua yang banyak terkenal juga ada salawat fatih. Salawat fatih ini yang diterima. Antum bisa baca nanti di situsnya sebuah tarikat yang disebut tarikat Tijaniyah. Tarikat Tijaniyah menulis di sana tentang asal muasal salawat fatih. Salat Fatih ini disebutkan misalnya guru mereka, Syekh at itu mendapatkan lembaran dari Allah. Lembaran dari cahaya yang tertulis di situ salawat Fatih. Subhanallah jamaah. Dan orang meyakini itu. Yang baca salawat Fatih ini di situ di, di situ situ disebutkan tentang keutamaan salat Fatih ya. Bahwasanya yang membaca itu akan dilipat gandakan sebanyak 600 ribu kali solawat untuk malaikat, untuk manusia dan jin. Dari awal diciptakan sampai akhir. 600 kali lipat dari jumlah mereka semuanya. 600 ribu ya. Disebutkan di sana. Ya, apa masih ada wahyu yang disampaikan? Udah selesai. Nabi udah selesai tugasnya. Salawat mana yang paling baik yang dibaca ketika sholat. Tapi yang jadi masalah orang masih percaya. Salawat Fatih ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabak, nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa al azim. Ini yang baca salawat ini dikatakan Nabi itu penutup pembuka yang tertutup dan beliau penutup untuk yang lainnya, beliau penutup para nabi. Oke, okay, itu betul. Tapi yang jadi masalah apabila ini dikatakan secara mutlak Nabi yang menutup segala sesuatu, Nabi yang membuka segala sesuatu, tentunya tidak. Semua itu dengan izin Allah Jalla Jalla. Tapi tadi yang membaca solawat ini itu mendapatkan pahala 600 ribu kali lipat. Kita yang tahu, kita yang tahu itu pahala dilipat gandakan jadi berapa? 700 kali lipat. Orang sedekah 700 kali lipat, wallahu yudha'ifu liman yasha, tapi Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu. Nah, ini 600 ribu kali lipat. Di riwayat lain dikatakan bahwasanya lebih baik daripada membaca Al-Quran 6 ribu kali. Pokoknya yang bukan dari Rasul SAW akan mendapatkan masalah. Kemudian yang membaca sholat fatih ini tidak akan mendapatkan kemuliaan. Pahala itu kecuali dengan dua syarat. Disebutkan di situs itu. Syarat yang pertama, izin dari guru harus dapat ijazah dari gurunya. Kalau dapat ijazah dari gurunya, maka nggak boleh. Kenapa? Karena gurunya ini yang mendapatkan izin dari Allah langsung. Jadi harus ada izin untuk. Kalau antum nggak dapat izin, baca itu pahalanya tetap. Ini yang disebutkan di situ-situ. Syarat kedua, meyakini nih, ya terus itu i'tiqadul musalli annaha laysat min ta'lifil bashar. Berkeyakinan bahwa selawat ini bukan buatan manusia. Itu pemberian Allah. Wadhalika al qutbal bakri radhiyallahu ta'ala anhu. Tawajjaha ilallah. Ini ceritakan bahwa gurunya itu mendapatkan ini dari Allah. Fi sahifatin min nur. Di lembaran dari cahaya tertulis dengan pena takdir. Salawat itu. Kita sebagai umat Islam, wahyu sudah selesai. Nggak ada lagi wahyu. Maka ini yang perlu kita jelaskan kepada umat. Yang ketiga, yang ke delapan, yang ke delapan. Yang keberapa jemaah? yang ketiga, ini sebagai penutup ceramah kita, ada yang disebut selawat naria, Coba dikaji kembali itu selawat naria. Orang mengatakan barang siapa yang membaca selawat nariyah 4444 kali. 4440 kali akan diselesaikan urusannya. Masya Allah. Dimudahkan semua perkara dia. Dari mana nih dapatnya? Dan jelas ini bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimaknanya bermasalah. Sebagian bisa memberikan nabi hak yang tidak untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada tawasul dengan zatun Nabi Alaihissalam dan masalah bertawasul dengan zatun Nabi, dengan zat Rasul SAW. Yang sahih tidak boleh kita bertawasul dengan amal soleh. Apa salawat naria itu? Allahumma salli salatan kamilatan. Wasallim salaman وسلم تسليما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب ويقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستس الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه عدد كل معلوم لك ini salawat ناريه kalau kita mengatakan nanti ada orang yang mengatakan ustaz ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu taiblah Kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah capek umat Islam berpecah belah dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan. Ketika kita ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita baca salawat Ibrahimiyah. Apa kau tidak yakin Ibrahimiyah lebih afdol dari ini? Apa kau mengatakan ini lebih afdol dari Ibrahimiyah? Maka tatkala itu kita akan bermasalah dengan Rasul Alaihi Wasallam. Nabi yang mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah. Kemudian datang sebuah salawat bisa dikatakan lebih baik daripada salawat Nabi Alaihissalam. Apalagi artinya tadi itu ya ada yang mengantarkan kepada pengkultusan Rasul SAW yang perlu dicermati. Hada wallahu alam Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung ini. Mana panitianya? Hah? Masya Allah. Bismillah. نعم السلام عليكم أستاذ bagaimana cara kita untuk menolak ajakan tetangga kita untuk datang ke acara majelis selawat-selawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan muamalah dengan tetangga. Ingat, tetangga itu punya hak yang besar ya. Kita jangan sampai hak dia tidak kita berikan. Tetangga kita sakit, kita datang seharusnya. Kita punya makanan kita berikan kepada mereka. Insya Allah tetangga tidak akan mempermasalahkan kita. Karena kita berinteraksi dengan masyarakat biasa. Tapi kalau kita tidak pernah datang ke tetangga, tidak pernah menghormati tetangga, diundang nggak datang, tambah jadi masalah di masyarakat nanti. Tunjukkan bahwasanya orang setelah ngaji, setelah kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenal dengan sunnahnya, dia semakin perhatian kepada tetangganya. Tetangganya butuh mobil, pinjam fadl. Kita punya rezeki bagi-bagi ke tetangga. Insya Allah tetangga tidak akan antipati kepada kita. Dan katakan kepada mereka, kita bukan tidak bersolawat. Kita senantiasa bersolawat. Buat Rabbi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah Ustaz, lebih utama mana antara solawat dengan zikir? Para jamaah, zikir dan solawat itu satu amalan yang pada hakikatnya sama. Ketika kita bersolawat kita zikir nggak? Zikir. Ketika kita bersolawat kita mengatakan Allahumma. Kita ini lagi berzikir, kita memanggil Allah, ya Allah. Itu zikir. Cuma dalam zikir itu kita menghususkan buat Nabi alaihi supaya Allah memuji dan menyanjung Nabi Alaihissalam. Jadi lebih utama mana dua-duanya harus berjalan. Kita ini berzikir, selesai berzikir solawat, selesai solawat, kita mau baca Quran, baca tuh surat kahfi pada hari Jumat. Capek, solawat lagi, zikir lagi, istighfar. Semua ibadah kita amalkan. Ustaz, ini sama panitia ini belum di diseleksi nih kayaknya nih. Saat istri saya menyuruh saya poligami. Nah, pertanyaannya, nyuruh poligami. Karena saya karena istri saya merasa terbebani dengan tugasnya melayani suami. Istri saya menyuruh poligami agar bebannya bisa terbagi dengan istri lain sehingga rumah tangga insya Allah bisa bisa bisa apa nih? Bagaimana sikap saya sebagai suami dan sikap yang tepat sesuai syariat dan tuntunan Rasulullah SAW. Masya Allah, antum dapat istri kayak gitu bersyukur sama Allah Jalla Jalaluh. Yang nyuruh antum poligami. Tapi tidak serta-merta antum boleh poligami. Enggak. Tetap syarat adil itu harus ada. Antum kalau kiranya tidak bisa berbuat adil, dosa antum. Walaupun disuruh istri. Maka antum lihat, kalau antum insya Allah anak mampu berbuat adil, bismillah. Antum laksanakan. Dan kalau antum tidak bisa berbuat adil, antum cukupkan satu. Berkaitan dengan tugas-tugas istri yang tidak bisa melayani, antum banyak puasa aja. Iya. Ini masalahnya masalah masalah akhirat jemaah. Nah, kalau akan ada umat Rasul SAW yang ditolak meminum dari telaga haud dikarenakan perbuatan mereka. Mohon diterangkan perbuatan apa saja yang menyebabkan mereka diusir dari telaga dari haud ya. Syukran. Al-Imam An-Nawawi yang mensyarah hadis Muslim itu menceritakan bahwa kalimat ahdatsu ba'dak mereka itu membuat sesuatu hal yang baru setelah Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia maka di situ termasuk perkara-perkara baru dari bid'ah-bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ibadah tentunya. Tapi ingat para jamaah ketika kita berbicara tentang bid'ah. Bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama bid'ah mukaffirah. Yang kedua bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya jadi kafir. Dan bid'ah yang menyebabkan pelakunya tidak sampai kafir. Dia hanya fasik. Jadi orang yang melakukan dosa. Karena ada bid'ah-bid'ah seperti bid'ah jahamiyah. Itu yang mereka pelakunya sampai ke tingkatan kafir. Ada bid'ahnya khawarij umpamanya. Khawarij itu mengkafir ke umat Islam. ISIS modelnya sekarang. Apakah termasuk kafir orang yang melakukan bid'ah itu? Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian memasukkan bid'ahnya khawarij bid'ah yang mufassiqah. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya radhiyallahu taala anhu, Ali memerangi orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pemerintah. Mereka yang memberontak kepada pemerintah pada waktu itu. Ali ditanya, aku farun haula, apakah mereka orang-orang kafir sehingga kau perangi? Kata Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru, enggak. Mereka lari dari kekafiran masuk kepada bid'ah khawarij itu sendiri. Maka ingat perlu diperhatikan ya masalah bid'ah ini. Hadza wallahu a'lam Masya Allah. Ini ada yang curhat jemaah. Ya, nah, jadi Nah, bagaimana mekanisme mengingatkan menasehati pemimpin sesuai sunnah Rasulullah SAW? Antum nulis SAW ini. Gini model-model orang kenal sunnah, tapi nggak sholawat buat Rasul SAW. Apakah menjadi tanggung jawab ulama pemimpin agama ataukah rakyat yang juga wajib? Bolehkah membicarakan kesalahan pemimpin di sosmed dengan tujuan mengingatkan umat Islam lainnya? Para jamaah, tujuan kita adalah menyampaikan nasihat kepada mereka. Kalau kita melihat kesalahan yang tidak dilihat oleh ulama, maka kita datang kepada orang yang alim. Mungkin kita kita nggak bisa nih sampai kepada pemimpin kita. Kita nggak bisa ketemu sama gubernur, kita nggak bisa ketemu sama bupati. Kita lihat biasanya di setiap kota itu ada MUI. Kita datang, sampaikan kepada mereka, minta. MUI biasanya ada jadwal ketemu sama bupati itu ada. Harapan kita dia menyampaikan hal itu. Kalau membicarakan di sosmed itu sama aja dengan menjelek-jelekan pemimpin di situ, bukan nasihat. Yang ada adalah pelecehan buat mereka. Sulit orang menerima nasihat di depan umum tuh sulit. Antum ngasih nasihat anak di depan umum, anak sulit menerimanya. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i aja. Beliau alaihi beliau radhiyallahu taala anhu wa rahmatullah alaihi mengatakan, "Ta'ammadni binushika fi infiradin an-nasihata fil jama'ah." فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه فإن عصيتني وخالفت عمري فلا تجزى إذا لم تؤت طاعة Kata Imam Syafi'i, kau kalau mau ngasih nasihat aku, tolong jangan di depan orang. Nih Imam Syafi'i. Jauhkan ngasih nasihat aku di depan orang. Karena ngasih nasihat di depan orang itu pelecehan, bukan nasihat. Kalau engkau maksa ngasih nasihat aku di depan orang, mohon maaf kata Imam Syafi'i. Jangan marah kalau aku tidak terima nasihatmu. Karena itu bukan nasihat, itu pelecehan. Apalagi pemimpin yang memiliki kekuasaan. tentang kenapa tidak boleh bersolawat. Ana pernah mendapat kiriman YouTube tentang kenapa tidak boleh bersolawat. Kata ustaznya, ya mana mungkin Nabi bersolat buat diri sendiri. Subhanallah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ketika para sahabatnya datang. Datang para sahabat bertanya. Ya Rasulullah, inna na'rifu salama alaih. Wahai Rasulullah SAW, kita tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fakaifa nusalli alaihi. Bagaimana kita bersolawat kepadamu. Jangan dikatakan kita tuh nggak boleh bersolawat. Kita wajib bersolawat. Orang yang mendengar nama Nabi disebutkan tidak bersolawat, celaka hidup dia. Orang yang sholat tidak bersolawat, nggak sah sholatnya. Jadi kalau dikatakan Nabi itu tidak bersolat, Nabi nyuruh umatnya bersolat. Allah langsung menyuruh bersolat. Kita bersolat buat Rasul SAW. Dimana dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Apalagi di tempat-tempat khusus yang tadi kita sebutkan. Berkaitan kita boleh bertawasul apa tidak? Boleh. Kita bertawasul. Tapi bertawasul yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawasul yang boleh itu yang pertama tawasul dengan nama-nama Allah yang indah. Dengan asma Allah al-husna. Yang kedua, bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kita datang ke ibu kita, Bu, besok aku mau ujian, Bu. Tolong kau doakan ya. Kita datang ke Ustadz-Ustadz, Afan Ustadz Ana mau safar, Nggak tahunya anak bisa balik nggak doain Ustaz ya? Boleh. Tapi kalau sudah orang sudah meninggal selesai tugas dia. Kita yang mendoakan orang yang sudah meninggal. Orang kalau sudah meninggal kita nih yang nyolatin dia Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu masa kemudian kita meminta dia mendoakan kita maka doakan buat orang yang meninggal kemudian yang ketiga bertawasul dengan amal soleh kita kita habis bersolawat. Kita solawat nih banyak ya. 100, 150 mungkin kita solawat. lalu kita ya Allah. Aku mohon kepada dengan solawat yang aku baca ini kau ampuni dosa-dosa ibundaku ya Allah. Minta sama Allah bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Dengan sedekah kita, dengan haji kita. Selain itu ada solawat-solawat yang disebutkan tidak sesuai dengan syariat diperselisihkan oleh para ulama. Maka sekali lagi, kalau ada khilaf di antara para ulama nih, ada yang mengatakan ini boleh, ini nggak boleh. Kita lihat Nabi gimana Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi gini, aku mau gini nih. Daripada aku ribut sama saudaraku. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, apa hukum berselawat yang dilakukan? Apakah dibenarkan dalam syarat Islam? Jadi kalau sholawat dilakukan seperti pantun, seperti syair jemaah, insya Allah nggak ada masalah. Puji-pujian buat Rasulullah SAW itu ada. Tapi kalau dilakukan, sekarang ini udah ada sholawat dangdutan. Nanti ada rock lagi sholawat. Ada model musik jazz bersolawat. Apa? Enggak. Ini ibadah. Tolong kita tahu diri, ibadah ini perlu kehusuan. Perlu menanamkan cinta di dalam hati kita kepada yang kita bacakan salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Tapi kalau kita mau memedi, kita sambil nyetir mobil, kita mengatakan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu kita salawat seperti itu nggak apa-apa tapi jangan pakai yang apalagi ada yang sambil berjoget jamaah maka tolong kita ni umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis saat wahyu turun kepada beliau? Apa benar para ulama berselisih pendapat? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa baca, nggak bisa nulis sampai meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada surat datang, nggak pernah Nabi baca tuh surat. Yang ada Nabi perintahkan sahabat untuk baca. Ketika ada surat yang mau dikirim, Rasulullah SAW tidak pernah menulis suratnya sendiri. Nggak pernah. Yang disunulis adalah Ali bin Abi Thalib, ada sahabat-sahabat penulis wahyu. Jadi Nabi SAW tidak membaca dan tidak menulis. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu kemuliaan bagi beliau. Ini sebagai pertanda bahwasanya wahyu yang diterima beliau adalah orsinil. Murni. Bukan dari hasil membaca, Bukan dari hasil surat menyurat. Karena ada orang-orang orientalis yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tuh ketika beliau safar dagang. Di situ tuh beliau tuh baca tuh beliau tuh kitab-kitab Injil. Enggak, Rasul SAW memang tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana sikap kita jika melihat teman yang selalu mencela, menjelekkan pemimpinnya? Subhanallah. Kata Al-Barbahari dalam kitab Syarhi Sunnah. "Idza ra'aita rajulan yasubbul hakim fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Jangan dijadikan teman. Kita kasih nasihat, kita doakan dia dan tanyakan kepada dia. Aku tanya kepada engkau, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Para jamaah, Dapat pahala enggak kalau kita menjelekkan pemimpin kita? Kalau dapat pahala kita celah. Enggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu kau dapat pahala enggak? Dapat. Masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Kalau kau celah pemimpinmu, pemimpinmu berubah enggak? Enggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa enggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Kalau kau tinggal memohon, Ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin kita. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah. Jagalah Bapak Jokowi, umpamanya dan wakilnya, Bapak Yusuf Kalla dan seluruh jajarannya, jaga mereka dari segala mara bahaya. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah. Semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Amin. Katakan doa itu. Dapat pahala dan Allah bisa. Allah tinggal kun. Selesai itu Nah. Mohon dikoreksi Ustaz bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apakah zikir yang paling utama dan dijawab oleh Rasulullah SAW bersolawatlah padaku yang akhirnya sahabat tersebut berjanji untuk bersolawat seperempat, setengah, tiga perempat dan seratus persen zikirnya untuk bersolawat. Pertanyaannya bagaimana kita mensikapi zikir kita dengan zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Dengan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah akan lebih baik untuk kita selalu bersalawat di waktu luang? Barakallahu fikum. Nah, ini memang karena waktu yang mendesak. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir. Hadis Ubay bin Ka'ab Ubay datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ukthiru salat alaik." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini banyak bersolawat untukmu. Fakam laka min salati. Berapa banyak yang aku harus peruntukkan untukmu dari doa-doa. Lalu dia menawarkan seperempat, Nabi mengatakan terserah. Kalau lebih, lebih bagus. Dia menawarkan setengah, Nabi mengatakan kalau lebih, lebih bagus yang menawarkan tiga perempat Nabi mengatakan kalau kau tambahin itu lebih bagus dan yang terakhir 100%. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idzan fahamak wa yughfar Kalau kau lakukan itu maka kegundahan, kegalauan akan dihilangkan dari hatimu dan akan diampuni dosa-dosamu. Apa berarti orang ini nggak baca subhanallah alhamdulillah? Dia cuma bersolawat dong artinya. Para ulama menjelaskan ketika mensyarah hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Bahwa yang dimaksud adalah doaku. Ubay bin Kaab punya doa-doa permohonan. Dia kepingin ini, ya kepingin itu. Mungkin dia punya waktu khusus, aku kepingin punya mobil. Aku kepingin punya ini, punya itu. Maka doa-doa permintaan khusus dia, itu yang dirubah jadi solawat buat Rasulullah SAW. Bukan doa ketika sholat dirubah, bukan zikir kita dirubah, enggak. Zikir setelah sholat, subhanallah, ganti Allahumma salli ala Muhammad. Ya enggak. Tetap subhanallah, alhamdulillah. Ada doa-doa yang memang untuk umat tetap kita minta. Tapi dengan memperbanyak sholat buat Rasul SAW. Khususnya di waktu-waktu yang memang kita doa di situ. Gunakan waktu itu yang doa untuk diri kita. Kita peruntukkan bagi Rasul SAW. Allah tahu dengan keinginan kita. Nabi menjelaskan tukfa hammak sallallahu alaihi wasallam wa yughfar laka dzambuk dan akan diampuni dosa-dosamu ini mungkin sebagai penutup acara kita pada kesempatan kali ini jamaah. Apabila itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Apabila ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Dan di akhir acara ini saya berterima kasih kepada semua yang hadir di tempat ini. Khususnya kepada semua panitia yang ikut serta memakmurkan masjid ini. Dan harapan kita masjid ini menjadi masjid yang ditegakkan sunnah di dalamnya. Yang diperkenalkan kepada bangsa Indonesia tentang kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ucapkan terima kasih kembali yang sebesar kepada Bapak Patrialis Akbar sebagai ketua panitia pelaksana dan kepada semua para ulama, para ustadz dan para tokoh-tokoh agama serta perjabat yang ikut memakmurkan masjid ini. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته